هدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة Masyarakat ikhwah Dengan rasa puji dan syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala limpahan rahmat dan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga pada kesempatan ini kita dapat berkumpul dalam rangka mentadabbur ayat-ayat Allah dan memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Jalan ini dapat semakin mendekatkan dan meningkatkan keimanan kita dengan semakin bertambahnya ilmu-ilmu kita tentang agama ini, maka semakin tinggi pula lah nilai keimanan kita dan kualitas amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, salawat serta salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berkorban dan berjuang untuk demi sampainya cahaya Islam kepada seluruh penjuru dunia. Sehingga dekat perjuangan beliau bersama para sahabat beliau. Kita merasakan dan menikmati keindahan Islam pada hari ini. Semoga Allah senantiasa memberikan bimbingan dan inayah serta taufiknya kepada kita untuk untuk mendalami dan mengamalkan serta istiqamah di dalam agama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian diberikan pula istiqomah dalam kepada kita dalam mempelajari sunnah dan mengamalkannya. Karena pada akhir zaman ini banyak sekali fitnah-fitnah yang mungkin akan menggoda dan mempengaruhi kita untuk menjauhi bahkan meninggalkan sunnah tersebut. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan bicara tentang yaitu al-makhaj min al-fitan. Bagaimana agar kita selamat dari fitnah-fitnah akhir zaman? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu pula Allah Subhanahu wa taala sebelumnya dalam Al-Qur'an dan juga Rasulullah SAW dalam sunnah-sunnah beliau telah banyak menggambarkan dan memberitahu kepada kita tentang bentuk-bentuk fitnah, kemudian juga memberikan bagaimana jalan-jalan selamat dari fitnah-fitnah tersebut. Sebelum kita masuk kepada rincian tersebut, pertama kita bicara tentang makna hikmah. Apa arti dari fitnah tersebut? Yaitu makna fitnah. Fitnah di dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW memiliki arti yang bermacam-macam. Kadang-kadang berarti yang dimaksud adalah syirik, dosa, ya dosa syirik. Siwanat Allah Subhanahu Wa Taala, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. peranglah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah yang maksud di sini adalah kesyirikan. Kadang-kadang fitnah dimaksudkan adalah ikhtibar dan ibtilah, yaitu ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini ini bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wa kadza dikapatan ba'dhum bi ba'd. Demikianlah kami fitnah sebagian mereka dengan yang bagian. Maksudnya kami uji sebagian mereka dengan bagian yang lain. Kemudian fitnah bisa juga berarti maksiat, ya, dan berbagai macam bentuk fitnah. Imam Nurqayyim rahimahullah menyebutkan waqtaru waqtaru salaf waqtaru fitnah hahuna bisyirik. Kebanyakan para ulama salaf mentafsirkan fitnah adalah dengan syirik. Kemudian fitnah-fitnah juga dimaksudkan dengannya adalah yang ini kekacuan kekacauan yaitu iltibat yaitu bercampurnya antara hak dengan batil. Tidak bisa dibedakan mana yang benar dan mana yang salah. Karena begitu samarnya dari tanda-tanda kebenaran dan samar pula karena tercampur dengan kebatilan. Kemudian fitnah berarti pula dosa-dosa. Oleh sebab itu, wal fitnah tidak diukilah baina al-Islam kata Imam Qayyim, fitnah yang Allah jadikan di antara pemeluk Islam seperti fitnah yang terjadi antara para sahabat yang Ali dan Muawiyah dan Ahl Jamal dengan Sipin di antara kaum muslimin ya terjadinya pembunuhan dan peperangan di antara mereka ini adalah fitnah yang kalau Nabi SAW katakan fitnatul qa'in tidak khair minal qa'in yang mana fitnah inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW sebelum nanti hari kiamat ada suatu, suatu fitnah yang mana orang yang duduk lebih baik daripada orang berdiri dan orang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan, orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Hadis-hadis fitnah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjauhinya adalah fitnah-fitnah seperti ini. Fitnah ada tiga bentuk jika kita gambarkan, di antaranya fitnah syubhat, fitnah syahwat dan fitnah ikhtilaf. Yang insyaallah akan kita rinci pada pembahasan kita nantinya. Kata Lukai Mokota di fitnah muradah dia al-mahsiyah. Kadang-kadang fitnah itu berarti maksiat. Sebenarnya firman Allah Subhanahu Wa Taala, Wa minhum mayakulu idhani wa la tatinni. Ini adalah perkataan orang munafik, orang munafik kepada Rasulullah SAW. Yaitu bahwa dia takut tidak mau ikut perang tabuk karena dia takut melihat anak gadis orang-orang Yahudi tersebut akan terfitnah. Tapi itu sebagai alasannya. Ini ini dikatakan oleh Al-Jaddu bin Qais tatkala ini Rasulullah sallallahu menyuruhnya untuk pergi ke Tabuk. Ini lalu dia mengatakan izinkanlah bagiku untuk tidak ikut berperang ya karena aku takut akan terfitnah dengan melihat itu wanita-wanita Bani Asfar maksudnya orang Yahudi tersebut. Fa ini dah asbiru anhunna karena aku tidak sabar ketika melihat mereka tersebut. Kemudian Allah jawab, ada fitnah sesuatu. Ketahuilah semuanya mereka itu terjerumus ke dalam fitnah itu sendiri. Ayo kau fitnah tim Ketika dia lari dari fitnah maksiat, tapi dia jatuh kepada fitnah fitnah yang lebih besar yaitu fitnah tim Karena dia alasan untuk tidak mau berperang bukan karena itu, tapi adalah kemunafikan yang ada dalam dirinya sehingga dia tidak mau untuk ikut berperang. Wafaru ilaiha min fitnati banatil asfar yang mana dia terjatuh ke dalam fitnah kemunafikin, ya fitnah nifak, eh, kemunafikan dari menghindari fitnah yaitu jatuh pada maksiat dalam terhadap wanita. Hal ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pelarian saja oleh mereka. Ini masih bentuk salah satu bentuk makna fitnah di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi fitnah memiliki makna yang bermacam-macam. Kadang dimaksud syirik, kadang dimaksud ujian dan cobaan dari Allah, kadang dimaksud adalah maksiat. Kadang-kadang dimaksud adalah yaitu fitnah orang kafir atau disebut juga yaitu siksaan orang kafir terhadap orang mukminin. Siwana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Buruj Innal fatalul mukminin wal mu'minat tsumma lam yatubu. Sungguhnya orang-orang yang fitnah orang mukmin dan orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan, kemudian mereka tidak bertobat. Maksudnya fitnah di sini adalah yaitu mereka menyakiti menyakiti kaum mukminin. Ini fitnah juga disebut dari ini. Di sini dari ayat-ayat ini nanti akan tergambar oleh kita bagian atau bentuk-bentuk fitnah itu sendiri. Ya, bagian dari bentuk-bentuk fitnah itu sendiri yang insya Allah akan kita kupas pada pembahasan kita berikutnya. Kemudian waqala ta'ala waja'alna ba'dahum liyaqin fitnah atas biru demikian pula fitnah Allah Subhanahu wa taala yaitu Allah menjadikan di antara kalian dan aku dan kami menjadikan ya, ya kami jadikan sebagian kalian pada bagian yang lainnya fitnatun atas biru ini ujian kami jadikan ujian ya apakah kalian bersabar bahwa subhanahu wa taala ja'ala awliya'ahu pada sebab itu di sini yang kami menyebutkan Allah subhanahu wa taala menjadikan orang-orang mukmin, para wali-walinya fitnah bagi a'daihi, yaitu fitnah bagi musuh-musuh Allah. Ya. Kemudian juga dan juga Allah menjadikan musuh-musuhnya fitnah bagi orang mukmin. Kedua-duanya teruji. Ini diuji dari segi musuh Allah, ini diuji dari segi wali-wali Allah. Dan juga muluk fitnatun lirrahiyah. Jadi penguasa itu juga cobaan bagi apa rakyatnya. Sebaliknya rakyat juga sebagai ujian bagi penguasa. Warijal kita diminta, demikian pula laki-laki diuji dengan wanita, dan sebaliknya wanita juga diuji dengan laki-laki. Wal abniya fitnatul fuqara. Ya, demikian pula orang kaya diuji dengan orang miskin ya apakah dia bersyukur mau berinfak atau tidaknya demikian pula orang-orang miskin diuji dengan orang kaya apakah dia bersabar dalam hal keadaan tersebut itu atau dia malah melakukan perbuatan-perbuatan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menguji setiap seorang dengan lawannya ya mukabila mukabilan sama saqarat aqdamul abawain jadi tidaklah jadi data jadi kuatnya kaki kedua Adam, anak Adam di bumi ini kecuali wajib tuhma muqabiluma. Ada lawan. Jadi salah satu diuji dengan lawan yang lain. Demikian. Sampai urusan tersebut kepada keturunan Bani Adam yaitu ila antawillah dunya sampai nanti berakhir dunia ini akan sementara akan ada cobaan-cobaan dan ujian-ujian dari berbagai hal. Waman alaiha ya sampai hancurnya bumi ini segala apa yang ada di atasnya. Betapa banyak Allah Subhanahu wa taala dalam ujian dan cobaan seperti ini dari hikmah-hikmah yang sangat dalam. Jadi adanya apanya hikmah-hikmah apa adanya fitnah-fitnah tersebut dari berbagai segi tersebut di baliknya ada hikmah yang sangat dalam di dalam yaitu semua ketentuan Allah tersebut. Ada hikmah-hikmah dan nikmat-nikmat yang sangat tinggi pula. Ya, kemudian juga keputusan-keputusan yang berlaku secara mutlak baik dalam bentuk perintah dan larangan demikian pula menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berkuasa dengan sepenuhnya dengan kekuasaannya yakni baik dalam sifat rububiyahnya dan uluhiyahnya baik kerajaannya dan menunjukkan bahwa Allah itu maha terpuji dalam segala hikmah-hikmah yang telah di letakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala bentuk kejadian-kejadian yang merupakan pujian bagi manusia di bumi ini. Dia yang pula Allah menguji itu hambanya dengan hal yang baik dan hal yang jelek. Wala bulukum bisyari wa khair. Ya, wa ilayna turja'un. Kami uji kalian dengan hal yang jelek dan hal yang buruk. Kemudian kepada kami kalian akan dikembalikan. Artinya, siapa yang lolos akan setiap orang yang diuji dengan kebaikan maupun dengan kejelekan akan mendapat balasan dari Allah sesuai dengan bentuk dia menghadapi ujian tersebut. Jika dia diuji dengan kejelekan, apakah dia sabar? Jika dia diuji dengan kebaikan, apakah dia bersyukur? Nah, semuanya dikatakan oleh walailai natur jaun kepada kami kalian akan kembali. Maksudnya setiap masing-masing orang yang diuji itu akan menerima balasannya sesuai dengan kondisi dia ketika diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah dari cara bentuk kesempurnaan hikmah Allah dan itu keputusan yang sempurna dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu berapa bentuk hati fitnah di dalam Al-Quran dan Sunnah bisa berarti merupakan sebuah kesyirikan, bisa berarti maafi, bisa berarti ujian dan cobaan, bisa berarti adalah azab orang kafir kepada orang mukmin atau fitnah orang kafir kepada orang mukmin. Oleh sebab itu ada doa kita yang kita baca yang nanti akan kita sebutkan bagaimana jalan-jalan selamat dari fitnah. Di antara jalannya berdoa kepada Allah Rabbana la tajna fitnatan lebih kafaru. Ya Allah, jangan engkau jadikan kami sebagai fitnah bagi orang-orang yang kafir. Artinya diuji dengan kekejaman musuh dan segala macamnya. Itu baru tentang makna fitnah kita lihat di dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang masing-masing makna ini memiliki konsekuensi dari fitnah itu tersebut dan menuntut kepada kita bagaimana harus kita melakukan dan bertindak ketika terjadi fitnah tersebut. Kedua pembagian fitnah, Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan fitnah itu ada dua. Fitnah syubhat dan syahwat. Kata Lukai, fitnah syubhat itu lebih besar dan lebih berat daripada fitnah syahwat. Ya, kata Lukai, fitnah itu nau'an. Fitnah itu ada dua. Fitnah syubhat wa hiya a'dhamu fitnatain. Fitnah syubhat ini maksudnya adalah yaitu kesamaran antara yang benar dengan yang salah, antara yang hak dengan yang batil, antara sunnah dengan bid'ah, antara tauhid dengan syirik. Jadi samar, tidak bisa orang membedakan. Kenapa? Karena terjadi fitnah, pencampuran di sana. Ya, inilah fitnah syubhat. Kadang-kadang mereka berdalil dengan Al-Quran, kadang-kadang mereka berdalil dengan hadis. Pada hakikatnya adalah mereka telah melakukan fitnah di tengah-tengah umat ini. Fitnah syubhat itu berangkat dari kekurangan ilmu atau kerusakan dari segi ilmu. Pada masa kita sekarang ini fitnah syubhat itu sangat berat dan sangat besar sekali. Kita melihat betapa banyak sekarang orang bicara dalam masalah agama ada dua bentuk. Ema tidak punya ilmu atau memiliki ilmu yang sesat. Kenapa? Karena di masa kita sekarang banyak orang berbicara dalam masa ilmu tapi tidak memiliki ilmu agama. Hal ini telah digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis Abu Hurairah yang dikatakan oleh Imam Muslim, "Inna Allah la yantazi'ul ilma min sudur ulama intiza'an." Allah tidak mencabut ilmu itu dari dada para ulama itu secara totalitas. Wa inna ma yang tajahu bimauti ulama. Ilmu itu akan hilang dengan matinya para ulama. Meninggalnya para para ulama. Fa'idha lam yaqa alimun. Ita kadalna saru'utan juhala. Ketika tidak ada lagi orang yang berilmu. Manusia akan mengambil tokoh-tokoh panutan dari orang-orang yang bodoh. Lalu Pak Tuftau. Lalu mereka diminta fatwanya. Fa'aftau fadallu adallu. Mereka berfatwa tanpa ilmu dan mereka sesat dan menyesatkan. Kita lihat dalam kondisi umat kita sekarang, orang yang bicara masalah agama kadang-kadang tidak dari orang ahli agama. Mungkin dia mantan penyanyi, mungkin dia mantan apa namanya eh, pelawak, mantan tahanan dan segala macam dan segala macamnya. Sehingga mereka yang mengkondisikan umat dengan kepintaran bicaranya, ada penampilannya, retorikanya, tapi tanpa ilmu. Ini yang telah merusak agama ini. Sehingga orang mengatakan, itu kan disebutkan di TV, ditonton di TV, dilihat oleh orang banyak, berdasarkan seperti itu. Jadi ini fitnah, yaitu adanya orang bicara dalam agama tanpa ilmu. Jadi ini adalah musibah. yang menyebabkan timbulnya berbagai macam bentuk pemikiran amal-amal yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, di ketika ya, Imam Malik mendapati gurunya menangis, lalu Imam Malik bertanya, kenapa aku menangis? Itu guru beliau, Rabi Surai, beliau mengatakan, Inna hauna rijalun, kutustof yawmal la'il malahu. Di sini banyak sekarang orang-orang yang minta fatwanya tapi tanpa ilmu. haulai ahaqqu bisijin minas surah. Mereka itu lebih berhak untuk ditahan dan untuk dijebloskan ke dalam bui daripada para pencuri. Jadi dai-dai gadungan pada hakikatnya adalah lebih berbahaya daripada koruptor. Kenapa? Karena dai gadungan adalah merusak akidah umat, merusak agama. Adapun koruptor yang rusak adalah hanya kondisi keuangan. Kalau agama yang dirusak akan menyebabkan seluruh lini dan bentuk kehidupan ini akan kacau. Jadi oleh sebab itu ini fitnah. Banyaknya di akhir zaman dai-dai yang tidak apa memiliki ilmu, menimbulkan fitnah di tengah umat, membawa pemikiran-pemikiran yang aneh. Bentuk lain adalah orang yang mencari ilmu di luar dia berbicara dalam Islam tapi bukan dengan ilmu Islam yaitu dengan yang dikatakan dengan intelektual. Mereka pergi ke negeri kafir dalam mendalami ilmu Islam. Setelah datang pulang ke negeri ini, mereka membawa pemikiran-pemikiran yang sangat jauh dari Islam, merusak ajaran Islam dari dalam. Ini fitnah menimbulkan berbagai macam bentuk keraguan kaum muslimin terhadap Al-Quran, terhadap Rasulullah, terhadap para sahabat, dan bermakai macam bentuk pemikiran yang mereka lemparkan ke tengah, ke tengah kaum muslimin menimbulkan berbagai macam fitnah, keraguan, subuhat. Ini terasa sekali oleh kita. Ini fitnah ini jauh lebih berat Demikian pula ada orang yang menisbahkan diri ke dalam ilmu bentuk ketiga. Kalau tadi adalah orang jahil bicara masa ilmu, kalau ini orang bicara masalah agama tapi ilmu bukan ilmu Islam yang mereka. Mereka tafsirkan dengan pemikiran-pemikiran barat, Al-Qur'an dan Sunnah tersebut. Bentuk ketiga adalah orang yang menisbahkan dirinya ke dalam ilmu, berdakwah ke dalam al-sunnah jamaah, tetapi dia itu juga terjatuh ke dalam pemahaman yang sesat dan keliru sehingga menyebabkan rancu dakwah ini. Dia memahami nas-nas tanpa menggabung dengan nas-nas yang lain. Gulu dalam sebagian sisi. Seperti mulai dari kawari sampai kepada aliran-aliran bermacam macam aliran. Hatta jatuh sebagian orang gulu dalam segi tahdir dan tabdi, tabdi. Pengertian tidak mengganggu antara nas-nas yang bernama lemah dengan nas-nas yang ada di dalamnya ketegasan. Ini juga fitnah, menimbulkan orang bingung. Bahkan kebanyakan sebagian saudara-saudara kita yang sudah mengenal pendidikan ini akidah yang benar lari dari dakwah ini kenapa? Karena melihat fitnah ini. Fitnah ini yang membuat juga hancurnya dakwah. Oleh sebab itu kita katakan fitnah seperti ini juga menimpa sebagian kaum ahli sunnah wal jamaah yang mereka sudah berusaha katanya untuk mengenal kebenaran tetapi jatuh kepada fitnah yang lain. Mereka berlebihan tanpa melihat menggabung dengan nas-nas yang lainnya. Ini fitnah syubhat. Mereka melemparkan macam bentuk syubhat-syubhat demi untuk membela pemikiran pendapat mereka padahal mereka tidak merujuk hal-hal tersebut kepada para ulama ini bentuk fitnah syubhat kita kalau berbincang sangat panjang dan melebar sekali pembicaraan dalam ini karena sekarang khususnya yang berkuasa umumnya di bagian pendidikan agama Islam di pemerintahan atau di ya di universitas-universitas banyak sekarang mereka yang menuntut ilmu itu ke barat Lalu mereka pulang ke negeri ini mengajarkan ilmu-ilmu yang sangat bertentangan dengan akidah Islam. Mulai meragukan keaslian Al-Quran. Mulai meragukan kebenaran Rasulullah dan bermacam-macam bentuk. Mulai meragukan hukum-hukum Islam. Sehingga dengan begini kaum muslimin menjadi bingung oleh mereka. Dan mereka membingungkan umat Islam ini. Ini bentuk syubhat. Syubhat ini jauh lebih berbahaya dari segala bentuk fitnah yang ada. Kenapa? Dia tidak terkondisi, tidak bisa dihalangi oleh cuaca dan kondisi. Ya, lebih dahsyat daripada gempa dan tsunami. Lebih dahsyat daripada letusan gunung api. Kenapa? Karena mereka memiliki media, memiliki ya fasilitas untuk menyebarkan syubhat ini. Sehingga terapat bagaimanapun dinding kita, tinggi bagaimanapun pagar rumah kita, syubhat ini menembus. Karena mereka menguasai media informasi. Dari sini nanti akan kita lihat bagaimana makhraj dari fitnah ini, dari syubhat ini. Syubhat yang sangat berbahaya. yaitu fitnah syubhat, rancunya pemahaman terhadap Islam ini menimbulkan kaum muslimin terombang-ambing kemana mereka harus berpegang. Inilah yang sangat kita rasakan sekali melihat kebanyakan kaum muslimin dibingungkan oleh pernyataan-pernyataan sebagian orang yang menisbahkan diri kepada sebagai intelektual muslim atau tokoh-tokoh Islam. Kemudian fitnah syahwat Juga demikian tidak terhalang lagi oleh cuaca maupun tempat. Mereka masuk ke rumah-rumah dengan jaringan sangat kuat. Bisa masuk terbuka kata orang di mana semua kebatilan terbuka. Demikian pula ya sebagian wanita wanita ikut keterbukaan sehingga mereka buka-bukaan di depan orang ramai tanpa ada merasa malu, tanpa ada merasa segan. Dunia keterbukaan. Di segi pemikiran yang sesat semua terbuka. Di samping lagi maksiat, para wanita-wanita pun ikut membuka bukaan. Sehingga semuanya tanpa ada ditutup lagi. Inilah yang sangat musibah sekarang. Hal ini menyebabkan fitnah lain. Ketika ada keterbukaan dari segi pakaian, pakaian wanita menimbulkan subha syahwat. Menyebabkan timbulnya fitnah syahwat. Tidak asing telinga kita. Setiap hari pasti terdengar ada orang yang apa namanya berzina, ada orang yang hamil tanpa menikah, ada anak yang dibuang di tong sampah, bermacam-macam berita hampir setiap hari telah kita dengar dan kita baca sebab dari akibat apa yang telah terjadi ini fitnah syahwat fitnah syahwat di media-media bacaan tontonan sangat berbahaya sekali dari sini hendaknya perlu kita waspada bahwa fitnah-fitnah di akhir zaman di akhir zaman memang lebih dahsyat daripada segala-galanya. Digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Abu Hurairah yang dilakukan Imam Muslim juga, yaitu badiru bil amali fitana. Bersegeralah lakukan amal soleh sebelum datang fitnah-fitnah. tak ada yang bagaikan malam yang gelap gulita penggalan-penggalan malam yang gelap gulita. Bagaimana orang nggak tahu fitnah yang membahayakan gelap gulita. Mungkin dia dari samping datang, mungkin dari depan, nggak kelihatan. Dia masuk dari berbagai arah. Orang lemah nggak punya cahaya untuk menerangi kemana harus melangkah, kemana harus mengarah untuk melangkahkan kakinya. Fitnah datang menyambar bagaikan petir. Disebutkan bagaikan malam yang gelap gulita. Bagaimana dahsyatnya fitnah ini digambarkan oleh Rasulullah SAW? Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsika kiran. Pada, haji, pada pagi hari, seorang tersebut masih dalam keadaan beriman. Tapi di sore hari telah menjadi kafir. Dalam waktu enam jam, fitnah ini menjungkir balikan keimanan seseorang. Apakah ini tidak dahsyat? Fitnah ini kita katakan bisa fitnah syahwat dan bisa fitnah syubhat. Syubhat fitnah syubhat tidak bisa kita gambar bagaimana cuma kita melihat di mana-mana. Kadang-kadang reklame-reklame tidak ada hubungannya perlu juga dengan wanita yang telanjang. Tidak ada sama sekali hubungannya, tapi kadang-kadang yang direklamekan, direklamekan wanita-wanita yang berpakaian-pakaian yang terbuka aurat mereka. Ini fitnah. Kita rasakan sekali Sampai fitnah-fitnah semua juga mereka mengangkat adanya emansipasi wanita, akan menyamakan lelaki laki dengan wanita, semuanya mereka angkat. Inilah bentuk-bentuk jadi fitnah syubhat juga ditambah dengan fitnah syahwat. Ini sangat berbahaya sekali kita rasakan. Bahkan fitnah ini tidak bisa kita bendung dengan pagar rumah. Tidak bisa kita, kita pagar atau kita antisipasi dengan boleh pun. Karena dia menyebar di udara dan ditangkap oleh anten-anten di setiap rumah musibahnya. Demikian di koran-koran yang menulis membawakan subahat-subahat. Demikian pula yang ditampilkan di koran-koran wanita-wanita yang membangkitkan syahwat. Inilah fitnah yang sangat kita rasakan. Ketika kita melihat fitnah begitu gelombang berat ini, lalu apa tindakan yang telah kita lakukan? Pernahkah kita melakukan suatu benteng untuk menghadapi fitnah yang begitu dahsyat ini? Kita pertanyakan kepada pribadi-pribadi kita. Fitnah datang 24 jam. Berapa dalam sehari kita berusaha mengantisipasi fitnah ini dengan ilmu agama dan amal soleh? Tidak sebanding. Bahkan sebagian kita sama sekali tidak memikirkan terhadap fitnah ini. Jadi ini adalah fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Kata Nukaim, bisa saja dalam seseorang itu terkumpul kedua-dua fitnah tersebut atau salah satu dari keduanya. Bisa seseorang tadi terjerumus ke dalam fitnah syahwat sekaligus fitnah syahwat hawa nafsunya. Fitnah syahwat secara garis besarnya ada tiga, yaitu harta, tahta, dan wanita. Harta, tahta dan wanita. Kekayaan, harta benda, mencari jabatan dan kehormatan. Ketiga adalah wanita. Ini fitnah syahwat terkumpul dalam tiga bentuk ini. Demi memuatkan yang telah rata, mereka tidak merasa malu lagi. Walaupun diekspos sebagai koruptor, diekspos ditahan, ditangkap, semua macam, tidak masalah. Tidak ada lagi rasa Ngeri dan malu. demi untuk jabatan, tidak malu-malu. Walaupun sekarang ini akibat dari itu mereka mendekam di rumah sakit jiwa. Gak lolos sebagai caleg. Akibat fitnah. Fitnah. Apalagi wanita, tidak perlu kita ungkapkan satu persatu, kita jabarkan. Semua kita melihat bagaimana bahaya fitnah ini. Fitnah ini telah ditentukan oleh Rasulullah SAW semua jalan keluarnya. Diberikan obatnya agar bangun Adam, agar manusia ini jangan terjerumus ke dalam fitnah ini yang menyebabkan mereka mereka merugi di dunia dan akhirat, merugi pada dirinya, merugi pada anaknya, merugi pada keluarganya, merugi masyarakatnya, bahkan negaranya. Kemudian atau bisa saja fitnah tersebut jatuh salah seorang tersebut kepada salah satu di antara kedua tadi. Ada yang terfitnah dari segi ada yang terfitnah dari segi syahwat. Atau ada yang masuk ke dalam dua-duanya. Fitnah syubhat min da'fil basirah. Fitnah syubhat ini mampu menembus orang yang kurang ilmu. Ilmu apa? Yaitu tentang akidah yang benar, ilmu tentang pemahaman Al-Qur'an, ilmu tentang pemahaman hadis-hadis Rasulullah SAW khususnya ilmu agama. Ketika seorang tipis ilmu agamanya sangat mudah diseret oleh fitnah subuhat. Sangat mudah sekali diseret oleh fitnah subuhat ketika apa? Ilmu orangnya yang ku. Jadi fitnah subuhat datang dari segi ilmu. Fitnah syahwat datang dari segi amal. Jadi apabila orang kurang ilmu agama, fitnah syubhat sangat mudah sekali lengket pada dirinya. Oleh sebab itu adalah kata Ibnu sebut sebab timbulnya fitnah syubhat kurangnya al-basirah, ilmu agama yang benar. Wakil ilmu, ya, kurangnya pengetahuan. Walasiyama idza tarna bidzalika fasadul Apalagi Kurangnya ilmu itu dicampuri oleh adanya maksud-maksud yang kotor. Sebenarnya orang-orang jil, orang-orang orientalis, atau orang-orang intelektual-intelektual yang termakan oleh orang-orang talis memakan, ya makan orang talis, ini bentuk mereka. Di samping ilmu agama mereka kurang, ditambah lagi keinginan yang kotor, ingin merusak Islam dari dalam. Ini lebih berbahaya lagi bagaikan api disiram oleh bensin. Semakin mengejolak fitnah ini. Sehingga mereka tidak heran terdengar melecehkan Al-Quran, melecehkan Rasulullah SAW dengan berbagai bentuk-bentuk ini argumentasi-argumentasi yang mereka lakukan untuk menipu dan mempengaruhi kaum muslimin. Jadi apabila kata Ibnu Qayyim sudah kurang ilmu agama ditambah oleh keinginan yang kotor, kemudian ditambah lagi fusul hawa, ditambah lagi hawanya. Karena mereka dengan dibayar oleh orang-orang barat demikian khususnya Asia Nasional itu membayar mereka dengan melakukan tindakan itu mereka mendapat fasilitas-fasilitas yang mewah dari orang kafir ini ada hawa terhadap apa tadi har jadi terjatuh kepada dua fitnah. Karena ingin tenar, ingin dikenal, ingin juga dapat fasilitas kekayaan, mereka melakukan hal ini. Jadi ditambah oleh keinginan yang kotor, ditambah lagi oleh hal nafsu. Kata Nukaim, "Faunalika al-fitnatul uzma." Di sanalah akan terjadi fitnah yang sangat besar. Kemudian, "Fitnatul syubhat min da'fil eh, Wal musibatul kubra. Kata Mukaim tak kalah terjadi kondisi seperti ini pada diri seseorang, terjadilah fitnah yang sangat besar dan musibah yang sangat besar pula. Kemudian Fakul masyita fi dalil sayyil qasdil ahakim alai al-hawa wala huda ma'a fil basirati wakil qillati ilmihi. Jadi kata mereka ini Gambar ungkapkanlah semaumu betapa bagaimana nanti sesatnya dan bahaya yang akan ditimbulkan oleh orang-orang begini kondisinya. Kurang ilmu ditambah keinginan yang kotor ditambah lagi hawa nafsu yang mengendarai. Jadi ibaratnya apa ini? Ibarat kuda moda mata ditutup tidak punya ilmu. Kuda ini apa? Apa? Yaitu hawa nafsu. Berjalan yang mengendarainya, jokinya siapa? Syubhat. Sehingga dia akan nabrak, nabrak amal saja. Kuda harus berlari, diarahkan oleh syubhat ini kemanapun. Mata yang nggak melihat. Buta dengan ilmu syar'i. Ini bahaya yang sangat akan ditimbulkan. Akan menabrak apa saja, akan mengikut apa saja yang diarahkan oleh hawa nafsunya. Sudah diatur pandangannya. Nggak punya pilihan apa-apa lagi dia. Kemudian Dia buta terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa min alladziina qala Allah ta'ala fihim. Di sini mereka akan termasuk kelompok orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Iyatabuna ila dhanna wa matahul amf." Tiada yang mereka ikuti kecuali hanya sangka-sangka belaka dan hawa nafsu. Waqad afara Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan ini mereka masuk ke dalam kelompok tadi, "Iyatabuna ila dhanna wa matahul amf." Tiada yang mereka ikuti kecuali apa? Zon. Zon itu apa? Sangka-sangka. Ini adalah menafikan tentang tidak punya il ilmu. Wama tahu al Ini adalah tentang fitnah apa? Hawa nafsu. Dan apa yang inginkan oleh hawa nafsunya. Jadi tidak punya ilmu. Kemudian ditambah lagi dengan fitnah syahwat. Kemudian. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menggambarkan. Bahwa orang yang mengikuti hawa nafsu adalah. Ini hawa nafsu akan menyesatkannya dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya Daud, ini eh, inna ja'alnaka khalifatan fil ard, eh, inna ja'alna khalifatan fil ard. Tahkum bainan nas bil haqqi wa la tabi' wa la tattabi'il hawa." ويدلك عن سبيل الله إن الذين يدلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب ini di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wahai Daud kami telah menjadikan engkau sebagai tokoh dan pemimpin di muka bumi ini, maka hukumlah di antara manusia dengan kebenaran. Bilhak Ini adalah menafikan perlawanan dengan apa? Jangan menghukum tanah manusia dengan tanpa ilmu. Wala tatabil hawa. Ini dua yang dipasangkan Allah Subhanahu wa taala kepada Daud. Untuk mencapai dalam menguasai dan memimpin manusia, mengarahkan manusia punya ilmu dan punya apa? Jadi jangan jadi berhukum dalam mutahar dengan kebenaran. Kemudian wala tatabil hawa, jangan engkau ikuti hawa nafsu. Karena apa? Karena hawa ini akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang menyesatkan dari jalan Allah, bagi mereka adalah azab yang sangat keras. Dan dengan sebab apa yang telah mereka lupa terhadap hari-hari perhitungan, yaitu hari berhisab. Jadi oleh sebab itu, kata Mukaim di sini, Mereka ini tercampur dengan dua ini. Dan orang yang mengikuti hawa nafsu, hawa nafsu pasti kemana dibawa oleh dia? Bukan kepada jalan petunjuk, tapi adalah membawa orang kepada jalan yang menyalahi jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ini sebutkan Allah Subhanahu wa taala Fa'amma man tawa wa athara ayat dunya fa jahim hiyal ma'wa. Adapun orang yang tawa, yang berlebih-lebihan ini dan menyukai kehidupan duniawi, maka neraka jahimlah tempatnya. Inilah bentuk fitnah-fitnah secara global dikatakan Lukaim di sini ada dua macam secara global itu bagian dari fitnah itu fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Fitnah syubhat kita katakan berangkat dari kurangnya ilmu. Fitnah syahwat berangkat dari kurangnya amal, tidak taat kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wahai fitnatu ma'aluha ila kufri wan nifaq. Disebutkan oleh Qayyim eh, oleh disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam rangka firman Allah Subhanahu wa taala ini dikatakan bahwa fitnah syubhat ini akan bermuara kepada hal yaitu kufur dan nifak. Fitnah syubhat yaitu pemikiran-pemikiran yang yang meragu-ragukan membawa kepada dua hal kekufuran dan nifak. Kemudian dan inilah fitnah orang-orang munafikin dan fitnah alul bidah. Jadi alul bidah itu begitu, mencampurkan antara hak dengan yang batil. Jadi ragu orang, menimbulkan keraguan. Jika dicatatkan, di satu segi dia ada kebenarannya. Ya, sebab itu kan jika disalahkan, bahwa alul bidah disalahkan, oh ada kebenarannya. Jadi sulit tercampur di dalamnya antara hak dengan yang batil. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada orang Bani Israel, "Wala talbisul haqqo bil batil." Jangan kamu campur adukan antara hak dengan yang batil. Karena ini adalah sebuah perbuatan yang sangat berbahaya sekali sehingga orang tidak bisa membedakan mana yang hak dengan yang batil. Jadi, kalau sudah campurkan ibarat mencampur madu dengan racun. Dijual di satu tempat tanpa dibedakan. Wala talbisul haqqo bil batil. Di sini Nukai menyebutkan fitnah subhat membawa orang tersebut jatuh kepada kekufuran kemunafikan. Kemudian ini adalah fitnah orang munafikin dan ahli bidah. Orang munafikin yang katanya dia muslim tetapi dia itu adalah kafir dalam hatinya. Dia masih muslim katanya, tapi di ungkapan-ungkapannya di koran di mana-mana menunjukkan kekufuran. Menunjukkan kekufuran mengatakanlah Al-Qur'an itu tidak cocok untuk zaman sekarang, mengatakan bahwa hukum rajam itu adalah hukum rimba, mengatakan bermacam bentuk-bentuk pernyataan-pernyataan yang melecehkan dan meremehkan ajaran Islam. Kemudian dan ini terjatuh mereka ke dalam sesuai dengan bentuk bid'ah mereka tersebut sesungguhnya seluruhnya innama tadu min fitnati syubhat allati istaba alaihim min haq bil batil wa huda bid sesungguhnya ya yang mereka lakukan dari bid'ah tersebut adalah dari bentuk fitnah syubhat yang yang mana tercampur ya tercamar oleh mereka antara yang hak dengan yang batil dan petunjuk dengan kesesatan wala yanju atau oh, wala yunji tidaklah bisa menyelamatkan atau tidak bisa seorang selamat dari fitnah ini illa tajru tibai Rasulullah sallallahu alaihi Bagaimana cara selamat kata Ibnu dari jalan ini fitnah ini adalah dengan sebenar-benar mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala hukum-hukumnya dalam agama ini. Fiddiq din wa jilli baik dalam hal-hal yang sekecil-kecilnya maupun hal-hal yang besar. kita mutlak benar-benar mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baik secara zahir maupun secara batin baik dalam hal akidah ataupun dalam hal amal-amalnya ibadahnya ataupun dalam akhlaknya dan dalam manhaj dakwanya Fayataqa'an apa ikut iman wa Islam. Maka kita dalam beragama ini semuanya hanya merujuk kepada Rasulullah SAW tanpa dahulukan ini perkataan kiai saya, ini guru saya, ini kata kelompok jamaah saya. Tidak. Selama semua pendapat-pendapat tersebut bertentangan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, tidak boleh kita dahulukan di atas apa yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Subhanallah Allah dan surat Hujarat, Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Dalam surat Ahzab Allah katakan, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahum khiyaratu min amrihim." Tidaklah pantas bagi orang beriman, yang laki-laki maupun orang beriman perempuan, eh, apabila Allah telah memutuskan sebuah Allah dan Rasulnya telah memutuskan sebuah hukum, mereka memiliki pilihan yang lain dari selain dari diri mereka sendiri. Ya, dalam urusan mereka mereka milih pilihan yang lain. Pada Allah telah memilih untuk mereka yang terbaik. Juga dalam hadis yang dihatam pada Imam Nawawi, kalau ulama di ya, hadis hadis baina tahsin wa yaitu la yu'minu ahadukum hatta hakuna hatta yakuna hawa tab'a lima jitu bihi. Tidaklah beriman salah seorang kalian sampai hawa nafsunya yaitu tunduk dan mengikuti apa yang aku bawa. Dan banyak lagi hadis-hadis, ayat-ayat Quran, bahkan Imam Ahmad menyebutkan di dalam Al-Quran lebih dari 33 ayat yaitu tentang wajibnya mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam segala hal, tidak hanya dari segi ibadah saja, tapi akidah, ibadah, akhlak, muamalah, dan juga dalam dakwah Maka oleh karena itu janganlah dia menjadikan rasul sebagai panutan dalam satu hal, tidak dalam hal yang lainnya. Dalam ibadahnya, dalam akhlaknya seperti Rasulullah SAW. Dalam akidahnya tidak diambil akidah Rasulullah SAW. Ini salah. Atau dalam akidahnya, dalam manhajawanya diambil dari Rasulullah SAW, tetapi dalam akhlaknya jauh dari akhlak Rasulullah SAW. Ya, ada orang sekarang akidahnya, manhajnya, ibadahnya seperti apa yang kata Rasulullah SAW, tapi dalam akhlaknya, dalam menyampaikan dakwah bertolak belakang dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita tidak membeda-bedakan dengan apa yang ada dalam Quran dan apa yang ada dalam Sunnah. Demikian pula tidak membeda-bedakan antara urusan tauhid dengan urusan ibadah. Semuanya kita ambil apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Ada orang sekarang dari segi Akhlaknya seperti akhlak Rasulullah SAW. Tapi ibadahnya dipenuhi oleh macam bentuk bid'ah. Tapi akidahnya dicampuri oleh berbagai bentuk khurafat dan khuzak balas. Kemudian, jadi jangan dia memilah-milah. Karena Allah katakan, apakah minum lebih baik kita atau turun lebih baik? Apakah kalian beriman dengan sebagian kitab ini dan kufur dengan bagian yang lain? Kamu ingkari bagian yang lain? Innal ladzina yusarifuna bainallahi wa rasulih ini orang yang membeda-bedakan antara Allah dan Rasulnya. Ulaika humul kafirun haqqan. Itulah mereka yang benar-benar kufur. Ini nggak dibeda-bedakan. Karena ada sebagian bentuk orang sekarang, ada yang menerima Al-Quran saja, nggak mau mengambil sunnah. Ada pula yang mau mengambil Al-Quran dan sunnah yang mutawatir, tidak mau mengambil sunnah yang hadis-hadis ahad. Ya, Demikian mereka membeda-bedakan agama ini. Sedangkan kita wajib total ya untuk mengamalkan Al-Quran dan Sunnah tanpa membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Jadi oleh sebab itu maka kita wajib mengikuti Rasulullah SAW dalam segala sesuatu. Dan Rasulullah SAW tidak meninggalkan satu pun dari sunnah agama ini kecuali Rasulullah telah menjelaskan kepada umatnya, baik dalam hal ilmu maupun amal. Maka petunjuk semuanya berada dalam perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW. Dan tidak keluar dari hal itu. Kata Ibn Qayyim Rahimullah. Jadi oleh sebab itu apabila hatinya telah bulat melakukan hal demikian. ya Dan menjauhi segala apa yang menentang hal demikian. Dan menimbang segala apa yang ada di hadapannya dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Fa'in wa faqa qalbu la takun idha liqa'il. Jadi inilah bentuk yang Jadi semua halnya ada terjadi di tengah masyarakat ukurannya bagaimana kata Al-Quran atau kata Allah dalam Al-Quran bagaimana apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi dan ada pun apabila melihat ada orang menyalahi sekalipun itu sesuai dengan awal nafsunya maka jangan dia mengikutinya wajib dia tolak jadi sekalipun siapapun yang mengungkapkannya Siapapun orang ungkapannya. Apabila ungkapannya itu bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ini kata Nukaim dalam kondisi menghadapi fitnah syubhat ini. Fitnah seperti ini kata Nukaim kadang-kadang timbul dari pemahaman yang salah. Dalilnya benar, sahih, tapi memahami dalil tidak benar. Kalau seperti itu, Supaya menemukan kebenaran, pertama ada sihat istiqlal, sihat dalil, wa sihat istidlal. Dalilnya benar, valid, sahih jika itu hadis, dan juga benar cara pengambilan dalil dari dalil yang benar itu. Barangkali sudah berlalu kita sebutkan di sini dulu contoh. Dalilnya sahih Al-Quran, tapi bentuk berdalilnya keliru. Pengambilan dalilnya keliru. Di mana orang-orang yang mengatakan ini sholat di diri kalah sholat untuk mengingatku Lalu mengatakan ini adalah dalil untuk eling Gak perlu sholat itu hanya mengingat saja Kalau sudah ingat Allah sudah sholat Dalilnya kami Tapi pengambilan dalil Hujjah dari dalilnya adalah dari keliru Demikian pula orang-orang jil mengatakan ya kan Inna salata tanha anil fasya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Mereka katakan kalau kita tidak melakukan perbuatan keji dan munkar, untuk apa salat? Dalilnya juga Al-Qur'an. Ini bentuk-bentuk syubhat. Sekarang banyak orang menggunakan ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis demi menyokong hawa nafsunya, demi menyokong syubhat dan syahwatnya maka kita harus waspada. Ini yang dikatakan dengan fitnah subuhat. Ketika kemungkaran, kebatilan dipergunakan untuk ayat-ayat Quran digunakan untuk melegalisasi kebatilan kemungkaran. Ini yang sangat berbahaya di tengah kehidupan kita. Kemudian watafa minyak lelkadi. Kadang-kadang atau sebut tembolnya fitnah subuhat ini adalah dalil yang digunakan tidak sahih. Berita bohong berita bo bohong. Nah ini juga menimbulkan fitnah di tengah umat ini. Berita-berita bohong. Atau watarka kamu hakim sabit khafi ala rajul falam yaghfar eh, Atau yaitu ada dalilnya dan kebenaran itu nyata tetapi dia tidak memiliki ilmu tentang itu. Ini menimbulkan juga fitnah syubhat. Atau kata Nukair kadang-kadang datang min goradin fa'id adanya keinginan yang kotor. Memang tadi awalnya dia ingin merusak Islam itu. Ini merusak dakwah Islam itu sendiri. Ini merusak ahlu sunnah itu sendiri. Jadi mereka menyusup ke dalam Islam dalam rangka untuk merusak Islam. Wahawan mutabi atau karena mengikuti hawa nafsunya. Ya, bahwa man amat bakira ini dan ini timbul adalah orang yang buta dalam ilmu wa fasadu irada. Timbulnya adalah karena buta ilmu dan juga kotornya keinginannya dia. Rusak dari segi ilmu dan amal dia. Kemudian bentuk kedua dari fitnah ini adalah fitnah syahwat ketemukayi. Hal ini telah digambarkan Allah Subhanahu dalam firman-Nya dan Allah menyebutkan kedua dua fitnah ini dalam firman-Nya kalladzina min qablikum kanu asyadda minkum quwwatan wa aktsara amwala jadi sebenarnya orang-orang sebelum seperti orang sebelum kalian mereka itu adalah orang-orang yang memiliki kekuatan yang sangat kuat dan banyak hartanya dan juga keturunannya pastam ta'um khalaqihim, lalu mereka bersenang-senang dengan semua yang apa yang diberikan Allah ini yaitu ini adalah fitnah apa? Fitnah sah, syahwat, anak, keturunan, harta yang banyak, demikian pula apa? Kekuatan, ini kekuasaan. Ya. Pas sampai di lalu mereka bersenang-senang. Eh, mereka mengikuti bagian mereka dari dunia dan syahwat-syahwat dunia ini, kesenangan-kesenangan dunia ini, yaitu dengan ketentuan telah diberikan oleh kepada mereka. Kemudian Allah sebutkan fitnah subhat sum wa uktum kalladhi khadu. Kalian pun berbincang-bincang dengan kebatilan sebagaimana mereka juga telah berbincang-bincang dengan kebatilan fahadal khawf bil batil jadi inilah fitnah syubuhan. yang pertama tadi adalah fitnah syahwat akhuftum kalladhi qalu di di bi khalatikum kama stanta'a alladziina min qablikum jadi Kata Allah, kalian telah mencontoh orang-orang sebelum kalian yang terfitnah oleh syubhat oleh syahwat dan kalian juga telah tenggelam ke dalam fitnah syubhat yang dilakukan oleh orang-orang sebelum kalian. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyebutkan tentang rusaknya hati dan agama, yaitu sebab tentang rusaknya yaitu keimanan dan agama itu dengan sebab yaitu bersenang-senang dengan duniawi syahwat dan juga berbincang-bincang dengan kebatilan subuhat. Ini yang merusak urusan dunia maupun urusan agama. Syahwat merusak urusan dunia juga akhirat. Syubhat juga merusak urusan dunia juga akhirat. Dia anna fasadu da'iyah ini, ya, da'i ini karena kedua, kerusakan ini imma bi'tiqal batil wa tahkum bihi atau karena melakukan amal yang salah yang bertentangan dengan Al-Quran Sunnah atau karena memiliki keyakinan yang rusak, keyakinan yang salah. Ya. Fa awal wa bid'ah wa mawalaha wa tsani fiskul amal. Yang pertama fitnah subuhat yang rusak di segi ilmu adalah timbulnya bergoyang dalam bentuk bid'ah. Pemikiran-pemikiran yang sesat dalam agama ini, keyakinan-keyakinan yang keliru. Kemudian bentuk kedua timbul fiskul amal, yaitu rusak dari segi amalannya ya penuh dengan perbuatan maksiat dan kemungkaran. Fa'al fatat menjadi syubhat wasani menjadi syahwat. Kata Ibnu Qayyim yang pertama rusak dari segi apa? Akibat fitnah yaitu syahwat eh, syubhat, yang kedua akibat fitnah asyahwat. Oleh sebab itulah kebanyakan salah mengatakan eh daru natain. Jadi eh dari nasi ini Hati-hatilah terhadap dua kelompok dari manusia ada dua jenis dari manusia yang harus kalian waspadai. Siapa mereka? Sahibul hawa. Wakat fatanau hawahu. Orang yang gila hawa nafsu. Dan dia telah terfitnah oleh hawa nafsunya. Wasahibul dunya a'manu dunyahu. Dan orang yang dibutakan oleh apa? Dunia. Wakanu yakuluna ihdar fitnatal alim fajir wal abdul jahil. Jadi Hati-hatilah kalian terhadap fitnah orang berilmu tapi fajir. Fajirnya apa? Yaitu kotor. Berilmu tapi ilmunya ilmu kotor. Sehingga dia mampu membolak-balikkan kebenaran. Yang hak dijadikan batil, yang batil dijadikan hak oleh dia. Awal abidul jahil, ahli ibadah tapi tanpa ilmu. Dan inilah yang selalu kita berlindung dari Allah Subhanahu wa taala dalam setiap salat kita. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tidak jalan yang engkau kemarahi ya Allah dan juga tidak jalan orang yang sesat. Kita ditafsirkan oleh Rasulullah SAW, orang yang kemarin ini adalah orang Yahudi. Kenapa? Karena dia punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Yang kedua, banyak orang Nasara. Mereka kenapa? Karena beramal tanpa ilmu. Jadi kerusakan itu timbul dua. Kurang ilmu, kedua adalah apa? Tidak beramal dengan ilmu. Oleh karena itu sahabat para Rasidin memiliki keistimewaan kedua ini. Oleh sebab itu, fa'alaikum bisun nati khusun usun nati khulafa ar-rasidin al mahdiin ar rabdu kata ulama al-ilmu bil haqqi. Ini eh, ar al-amal bil haqqi wal huda al-ilmu bil haqqi. Jadi huda petunjuk adalah berilmu tentang kebenaran. Warusdu yang mana dalam bahasa kita juga diterimanya yang petunjuk ada al-amal bil haki Tidak hanya sekedar mengetahui kebenaran, tapi juga mengamalkan kebenaran. Tidak hanya sekedar beramal, tapi juga memiliki ilmu tentang amal tersebut. Jadi penting di sini secara tidak langsung dari tadi kita bicarakan ada dua obat untuk menghadapi fitnah ini. Apa? Ilmu syar'i. Yang kedua adalah itiba al-ilm, mengamalkan ilmu tersendiri. Kemudian Kemudian bukan menyebutkan aslu fitnah. Sumber setiap fitnah itu adalah mendahulukan ar rayu ala syara mendahulukan pemikiran di atas agama. Mendurukan akalnya ke agama. Katanya segala sesuatu yang tidak sesuai dengan akal itu nggak bisa diterima. Jadi menjadikan referensi utamanya untuk melakukan amal dan ilmu adalah otaknya. Inilah yang sekarang banyak juga timbul kelompok seperti ini mengatakan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan akal itu bukan agama. Katanya. Jadi dia menimbang dengan akalnya. Padahal belum tentu akalnya itu adalah akal yang sehat. Ya kan? Belum tentu akalnya akal, akal siapa yang bisa menimbang agama. Benar atau tidak benar. Kalau itu Allah tidak menyerahkan manusia kepada akalnya. Maka kata Allah, "Wa kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Kami tidak mengajak manusia ini, tidak diberi, tidak akan diajak manusia ini sampai ada kepada mereka seorang rasul. Dikatakan oleh Ibnu Adi dari usaha seorang ulama Syafi'iyah dalam kitab beliau Etikal al Sunnah Jamaah, Allah tidak katakan wa ma kunna mu'adzibina hatta narzuqukum uqula. Allah tidak katakan kami tidak akan mengajak kalian sampai kalian kami beri akal. Oleh itu Allah tidak memberikan manusia kepada akalnya. Karena akal tidak sama di antara manusia. Ada yang mengatakan sholat itu baik, ada yang mengatakan sholat itu tidak baik. Ada yang mengatakan puasa itu bagus, ada yang mengatakan puasa itu tidak bagus. Itu menurut akal. Kalau mereka bicara kepada akalnya, hancurlah dunia dan agama. Maka oleh itu Allah tidak menyerahkan manusia kepada akalnya. Karena akal itu berbeda-beda kekuatan nalarnya. Dan setiap akal bisa dibantah oleh akal yang lain. Jadi oleh sebab itu Allah mewajibkan kita berpegang teguh pada wahyu, bukan kepada akal. Kata Nukai, sumber dari fitnah subuhat adalah mendahulukan akal dan pemikiran di atas wahyu. Tadi telah kita sebutkan dalil melarang kita mendahulukan pendapat kita di atas pendapat Allah dan Rasulnya, di atas pandangan Allah, hukum Allah dan Rasulnya. Dalam surah Al-Hujarat tadi, ya ana amanu la tuqaddimu ayat yang pertama dalam surah Al-Hujarat. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasul. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasul. Dalam surat Al-Hajj kita sebutkan tadi, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Jadi tidaklah pantas bagi orang-orang beriman laki-laki dan orang beriman perempuan apabila Allah telah memutuskan suatu perkara dan juga rasanya, jadi bahwa mereka tidak pantas memilih hal yang lain dari usuran urusan mereka mereka memiliki pilihan yang lain dari diri mereka dan jika kita katakan banyak sekali dalil-dalil yang tidak mungkin dalam waktu yang singkat ini, cuman kita lil talmih mengingatkan saja berbentuk-bentuk dalil yang menyebutkan tentang uh, kekeliruan orang mendulukan pendapat di atas agamanya. Wal hawa alal akal, kemudian juga sumber fitnah jatuhnya seseorang pada syahwat mendulukan apa? Hawa nafsunya di atas akalnya. Digalakan akalnya oleh hawa nafsunya. Karena kalau orang berakal, sesungguhnya dia akan terhambat juga dari melakukan hawa nafsunya. Hawa nafsu sesatnya. Kemudian fal awalu aslu fitnah syubhat. Kata Lubayin mendahulukan akal pandangan di atas agama sumber datangnya fitnah syubhat. Fitnah syubhat tadi kita katakan adalah bercampurnya antara hak dengan yang batil dalam sebuah permasalahan. Tidak tahu mana yang harus di, diambil, mana yang harus ditinggalkan, Kemudian wasani aslu fitnah syahwat. Kata Muqayyim yaitu ketika orang tidak lagi memilih dengan akalnya syahwatnya sehingga syahwatnya dapat mengalahkan akalnya timbullah sini asal timbulnya dasar fitnah, fitnah syahwat kata Ibnu Qayyim. Wa fitnah syubhat tudfa'u bil yakin. Fitnah syubhat keraguan-raguan dalam agama, dalam akidah, dalam masalah apa saja urusan agama ini, yaitu dilawan dengan keyakinan. Dilawan dengan keyakinan. Bagaimana melawan keyakinan? Artinya harus kita kenal dalil-dalilnya dan ini sumber-sumbernya agar kita tidak mampu terpengaruh oleh fitnah syubhat tersebut. Dengan dalil-dalil kita menemukan keyakinan dengan ilmu syar'i. Jadi fitnah syubhat dilawan dengan keyakinan. Kata Ibnu Qayyim Kemudian wafit syahwat dilawan dengan kesabaran. Meninggalkan syahwat dilawan dengan ya melawan fitnah syahwat awal nafsu berahi kebinatangan segala macam dilawan dengan kesabaran. Oleh sebab itu Allah menjadikan orang yang mampu menghadapi fitnah syubhat dan fitnah syahwat yaitu dengan keyakinan dan dengan apa? kesabaran. Sabar dia menahan diri untuk tidak terjerumus kepada maksiat tersebut di sini adalah dia akan menjadi orang yang panutan dalam agama. Oleh sebab itu, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Sajdah, "Wa kadzalika ja'alna" ah, ini Wa ja'alna minhu a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan demikian dan kami jadikan di antara mereka a'immah panutan-panutan yaitu teladan yahduda bi amrina yang mereka betul-betul menjadi, menjadikan urusan kami sebagai petunjuk mengambil petunjuk dengan urusan kami kata Allah lama Tak tatkala mereka tak sabar ini lawan dari fitnah apa tadi fitnah syahwat kemudian wakamu di ayatnya yuqinun dan mereka dengan ayat kami adalah sangat yakin lawan dari fitnah syahwat jadi oleh sebab itu mencapai ketokohan dalam agama dengan dua ini. Keyakinan dan kesabaran. Keyakinan adalah ilmu, kesabaran adalah yaitu meninggalkan perbuatan maksiat-maksiat tersebut yaitu dengan mengendalikan diri. Mensabar membawa diri kita kepada sifat sabar. Ya. Oleh sebab itu di sini dia akan menjadi panutan yang layak dicontoh. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina Demikian kami jadikan mereka orang tokoh-tokoh ya dalam agama ini karena mereka memiliki kesabaran, sabar, tidak melakukan maksiat ya. Yang wakal di ayat yuqinun dan mereka terhadap ayat kami benar-benar yakin. Artinya apa? Yaitu betul-betul memiliki ilmu, tidak was-was, tidak ragu-ragu, tidak sanksi lagi dia. Betul yakin dengan ayat Allah. Ini adalah melawan fitnah syubhat. Oleh sebab itu, padahal anak sabar. Ini fala adalah ala annahu bis sabri wal yaqini tunalu iman din. Kata Nur di sini menunjukkan bahwa dengan kesabaran dan keyakinan akan diperoleh kedudukan terhormat dalam agama ini. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala ketentukan menyebutkan kedua hal ini, kesabaran dan keyakinan yang kebenaran Allah sebutkan dalam surat al asr Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri wa tawasau bil haqqi itu keyakinan terhadap kebenaran saling berwasiat dengan kebenaran wa tawasau bis sabri saling berwasiat dengan kesabaran dalam apa melawan fitnah syahwat saling berwasiat dengan kebenaran dalam melawan fitnah syubhat kemudian <clears throat> Kata Nabi di sini, watawatu bil haqqi saling berwasiat dengan kebenaran dan keyakinan adalah untuk menolak berbagai bentuk fitnah syubhat dan dengan kesabaran agar menghadapi fitnah syahwat. Tapi Kamali akhi wa sabri dengan sempurnanya yakni ilmu dan juga kesabaran dengan ini dapatlah menolak fitnah syahwat dengan eh, kesempurnaan ilmu dan keyakinan ditolaknya fitnah asyubhat. Kata mungkin, wallahu musta'an. Ini adalah ada dua bentuk fitnah yang disebutkan kalian di sini. Pembagian fitnah itu fitnah datang dari fitnah apa? Syahwat dan subuhat. Kemudian disebutkan bagaimana menghadapi hal ini. Kemudian kalau kita menyebutkan tadi makna fitnah, kemudian bagian-bagian dari fitnah, pembagian fitnah, adalah juga kita mengingat sebab-sebab timbulnya fitnah. Sebab-sebab timbulnya fitnah ada berapa hal di antaranya. Tak jauh dari apa yang telah disimpulkan oleh Mukaim tadi. Cuman kita mengingatkan secara ringkas saja apa yang telah sebetulnya dalam ucapan. Sebelumnya telah tersimpul hal tersebut. Telah terkandung hal itu dalam penjelasannya. Pertama, itba'u hawa wa fasadu Timbulnya fitnah, sebab timbulnya fitnah adalah mengikuti hawa. Hawa ini dua, hawa nafsu dan hawa kesesatan hawa nafsu ingin kepada itu rusak dari segi amalan hawa kesesatan adalah rusak dari segi ilmu wa fasadul qasdi kotornya niat ini dua penyakit oleh itu kata Allah afara'aita man ittakhadha ilahu hawahu wa adallahu Allah ala ilmin ini kedua ini sebutkan oleh Allah apakah engkau tidak melihat orang yang telah mengambil hawa nafsunya sebagai ikutannya sembahannya dan Allah menyesatkannya di atas ilmu jadi sudah punya ilmu, tapi tidak beramal dengan ilmunya, dia disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini bentuk fitnah yang pertama sebab timbulnya mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu ini tidak hanya hawa nafsu kepada birahi saja, tapi hawa nafsu kepada kesesatan juga termasuk dalam ini dan rusaknya niat. Ya. Kedua adalah ifrad wa tafrid. Yaitu apa namanya dalam hidup kita? Operatif dari segi melakukan sebuah tindakan atau meninggalkannya. Ifrat itu atau hulu, perlebih-lebihan. Inilah yang menyebabkan jatuh kepada apa fit fitnah, menimbulkan fitnah. Inilah awal semuanya fitnah tengah ini berlebih-lebihan. Ar-Rafidah, orang-orang Syiah berlebih-lebihan dan mencita Ahlul Bait. Demikian sebaliknya an nawafi Orang-orang berlebihan mencintai Yazid dan Muawiyah. Ada lagi yang berlebihan dari segi penetapan qadar, eh, penetapan eh, qada al qadar, yaitu beriman dengan takdir. Ayat-ayat ini saja yang dilihat. Mereka jatuh kepada sifat qadariyah dan tidak mereka jatuh kepada orang jabariyah. Kemudian ada lagi yang mengingkari ayat qadar, melihat makhluk ini tidak pernah dizali oleh jatuh mereka pada qadariyah. Demikian banyak semua alul bid'ah jatuh karena adanya ifrat wa tafrid. berlebihan satu segi dan melecehkan dari segi yang lain. Kita ya, ucapkan di sini fitnah di antara dua ahli sunnah jamaah dari segi ini. Berlebihan dari segi tahdir wakabdi, dari segi lain ada yang berlebih-lebihan sangat loyo dan sangat apa bermudah-mudah dalam bergaul dengan orang ahli bidah. Dua ini menjadikan fitnah sekarang tengah-tengah umat yaitu ada yang hulu, ada yang jafa, ada yang berlebihan, ada yang meremehkan. Ini yang perlu kita waspadai. Dan ini yang telah merusak dakwah di mana-mana dan merusak jin dan agama ini. Oleh sebab itu uh, Rasulullah SAW sebutkan dalam sabdanya, Ia kumwal gulu. Fa'in nama Allah kami kana, fa'in uh, kana ahla kami kana sablaku al gulu fit din. Hati-hatilah kata hal yang berlebihan, Baik berlebihan dari segi memuji atau berlebihan dari segi membenci. Tak boleh. Baik berlebihan dalam mengamalkan, meninggal, menindaki sebuah hal bidah atau tidak bermudah-mudah dalam membiarkan bid. tidak boleh berlebihan. Jangan overdosis kita. Karena kata Rasulullah SAW, binasanya umat sebelum kalian adalah karena berlebih-lebihan. Fitnah ini sangat gair, jelas sekali. Ada orang berlebihan dari segi menuju dunia, Wah kita harus berusaha umat Islam harus maju di segi ekonomi. ke sini aja lihatnya. Tanpa memperhatikan aki, akidah. Ada umat Islam yang katanya kita harus akidah saja. Tanpa juga melihat dari segi yang, lah, yang lain. Sehingga mereka luput dari membuat kesejahteraan umat. Sehingga umat pun terbengkalai dari segi apa? Kemampuan di segi ekonomi. Tapi Islam menyuruh kepada hal yang adil, tidak pernah berlebihan. Iya itu kata Allah, "Wabtau apakah Allah dar akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Carilah apa yang telah diberikan Allah kepada kamu di akhirat, tapi jangan lupa bagianmu dari dunia. Islam tidak pernah berlebihan. Sebagian orang beribadah saja, tidak mau berusaha mencari rezeki. Ini salah juga. Sebagian orang ada yang gila mencari rezeki, meninggalkan ibadah. Ini juga salah. Jangan taklid dan ifrat, jangan berlebih-lebihan. Kemudian sebab timbulnya fitnah juga adalah hilangnya manhat yang sahih, hilangnya manhat yang benar dan mengikuti al-mutasyabih, mengikuti nas-nas yang dalamnya terdapat keraguan-raguan dalam memahami oleh sebagian orang. Yang keraguan ini dari segi memahami, bukan nas itu sendiri menimbulkan keraguan, tapi orang yang memahaminya tidak memiliki ilmu yang sempurna menyebabkan dia ragu dan menimbulkan suatu keraguan dalam dirinya. Kemudian juga keempat sebab terjadinya fitnah adalah ta'ajjul wa ada musabar. Adalah apa tadi? Tergesa-gesa, tidak memiliki kesah, kesabaran. Ya, tergesa-gesa, tidak memiliki kesah, kesabaran. Jadi kita jangan tergesa-gesa dalam bersikap dan bertindak. Ketika ada sebuah isu lalu dibikin hukum-hukum lalu disebarkan. Jadi jangan tergesa-gesa. Nah itu barangkali dari segi sebab fitnah secara ringkas kita sebutkan di sini. Kemudian kita akan kembali kepada pembahasan yang lain yaitu tentang peringatan dalam Al-Quran dan Sunnah untuk menjauhi fitnah. Hati-hati dengan fitnah dalam Al-Quran dan Sunnah. Oleh sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala telah banyak dalam ayatnya menerangkan Dan juga Rasulullah SAW dalam hadis-hadis beliau menerangkan waspada terhadap fitnah-fitnah di akhir zaman. Di antaranya pertama adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala: Wataku fitnah Allah tusiban Allah di nazar minkum khasa. Wa alamu anna Allah syadidul iqab. Hati-hatilah kalian. Takutlah kalian. Terhadap fitnah yang tidak hanya akan menimpa orang yang zalim saja di antara kalian. Tidak khusus menimpa orang yang zalim saja. tetapi akan menimpa yang lainnya wa alamu anallahu syadidul iqab ketahuilah bahwa Allah itu sangat keras azabnya Kalau ayat yang mulia ini Allah memerintahkan kepada kita bahwa fitnah satu kelompok akibatnya tidak akan menimpa kelompok itu sendiri. Jadi kalau di sini umpamanya kenapa kita sering menyalahkan? Kenapa harus kita saling ada amar ma'ruf nahi mungkar? Karena kemungkaran apabila terjadi akibat dan azabnya tidak khusus kepada dia akan diterima oleh orang yang sekitar mereka walaupun tidak secara langsung melakukan maksiat tersebut. Jelas kita semua mengetahui dalam quran cerita orang Bani Israel yang ada mana mereka tidak saling mengingkari antara mereka Allah timpakan azab kepada mereka. Kanu la tanahuna am munkarin fa'alu. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak saling cegah terhadap mungkar yang mereka lakukan. Oleh sebab itu di antara bentuk keistimewaan umat Islam ini adalah kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat-umat yang paling baik ya, umat yang terbaik di tengah-tengah manusia. Tak muru bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Di sini kebaikan kita akan tetap terjaga tatkala kita melakukan perbuatan ini yaitu melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Saling adanya saat menasihati. Kalau sekarang kan ada dalilnya apa? Kebebasan. Jangan saling menyalahkan. Bebas dalam berpendapat. Bebas, bebas dalam menyatakan pendapat dan pernyataan-pernyataan. Walaupun pendapat dan pernyataan itu menyeleneh dan meremehkan isi kandungan eh, Al-Quran ataupun hukum-hukum Islam. Ini bukan satu hal yang perlu diadakan kebebasan seperti ini. Islam memberikan kebebasan bila hal itu dilakukan dalam kebenaran. Tapi dalam kebatilan, tidak seorang pun dibebaskan dalam Islam. Islam memberikan kebebasan seluas-luasnya dan sepuas-puasnya dalam hal yang dibolehkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Tetapi Al-Quran dan Sunnah atau agama Islam sama sekali tidak memberi kebebasan kepada orang melakukan kebatilan. Sekarang kan ada di sekarang zaman keterbukaan, semua orang bebas mengomong. Tidak. Dilihat dulu yang mau digomongkan. Kalau nggak mau untuk memperbaiki, bebas. Ya. Tapi sebaliknya juga ada kelompok sekarang. Ahlu batil, orang yang sesat, orang yang keliru, orang yang salah, dibela mati-matian oleh mereka. Tapi orang yang mau mendekati kebenaran itu ditentang. Ini kan terbalik. Di mana kebebasan? Kenapa ahlu batil bebas? Orang yang mau mendekati kebenaran tidak beri kebebasan. Ini suatu bentuk adalah fitnah. Yang hak dianggap batil, yang batil dianggap kebenaran. Terjadi negara kita dan berbagai peristiwa, undang-undang anti pornografi segala macam kita lihat. Apa yang terjadi? Yang disalahkan adalah orang yang menuntut supaya apa diminimalisasinya maksiat. Tapi ada orang yang memelihara, oh itu tidak kebebasan biar mereka. Nah ini suatu bentuk syubhat. Bahkan dilakukan oleh orang yang panutan lagi, ya sebagai tokoh bahkan mantan presiden. apa lagi ini? Ini musibah, fitnah yang sangat besar dalam umat ini. Ketika melakukan perbuatan seperti itu adalah orang-orang yang dianggap sebagai apa? Tokoh, panutan. Membela orang yang salah, ketika Ahmadiyah disalahkan, wah jangan. Orang yang menyalahkan Ahmadiyah dianggap salah. Ahmadiyah nggak salah. ini bentuk dari bentuk-bentuk apa? Kekeliruan dalam segi berpikir, kengawuran dalam segi bernalar yang salah dianggap benar dibebaskan, diberi kebebasan orang yang benar tidak boleh ada kebebasan bagi mereka ini sangat berbahaya sekali bentuk-bentuk syubhat sekarang maka syubhat ini kata Allah waspadalah dengan fitnah-fitnah seperti ini kemudian juga Di sini Syekh Abdul Rahman Sa'di mengatakan dalam tafsirnya, tetapi musibah itu tidak akan eh, dan takutlah kalian secara fitnah yang tidak akan menimpa orang yang zalim saja secara khusus di antara kalian. Tetapi akan menimpa pelaku kezaliman dan selain mereka. Ini telah kita singgung juga dalam ya di tempat lain mungkin itu tentang hadis. Ini dalam hadis Aisyah atau Ami Umar hadis uh, Ummu Maimunah ya disebutkan ini bahwa apabila di suatu umat ini, di tengah umat ini tersebar ini idaan masyar, apabila tersebar kerusakan, Allah akan ikat mereka secara umum. Diturunkan adat secara umum oleh Allah swt Lalu eh, Aisyah atau umum Maimunah ini bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah di tengah-tengah mereka itu ada orang-orang soleh?" Ia tetap ditimpa oleh azab tersebut. Ya, kenapa? Kemudian mereka di akhirat nanti kata Rasulullah SAW akan dibangkit sesuai dengan amal mereka masing-masing. Jadi hati-hati kita bahwa kita mesti ada saling itu cegah dan saling menasihati dalam hal-hal yang bermanfaat. Apabila terlihat kezaliman lalu tidak dirobah, maka Allah akan menimpakan ikat yang umum baik untuk pelaku dan orang yang selain mereka. Ini. Hati Nabi Nya yang mungkar maksud di sini takut di sini adalah wataku artinya hati-hatilah kalian takutlah kalian. Artinya hendaklah kalian mencegah fitnah. Jadi dan menghambat pelaku-pelaku wakamu alshar. Ini menghambat pelaku-pelaku kejahatan. Ya, wal fasad atau pelaku yang merusak akhlak-akhlak Wa minal ma'asi. Jangan dibiarkan mereka mampu melakukan maksiat. Harus dihambat. Jangan dibiarkan mereka melakukan maksiat. Dan juga kezaliman. Ini. Mahma'amkan. Selama kita mam. Bagaimana mampu semampunya wajib kita. Yaitu minimalisir. Melakukan ya penghambatan untuk atau menjaga segala bentuk-bentuk yang akan menimbulkan kerusakan atau menimbulkan maksiatan di tengah masyarakat. Oleh sebab itu Rasulullah SAW telah bersabda, hadis yang masyhur dan ma'ruf di setiap kalangan muslimin, marwa aminkum mungkaran falyughayyiru biyadi. Fa illam yastati' fabilisani wa illam yastati' fabiqalbi. Jika di antara kalian melihat kemungkaran, cegah dengan tangannya. Jika tidak mampu dengan lisannya, lidahnya, nasihat. Jika tidak mampu dengan hatinya, cegah dengan hati. Sekarang banyak sekali kemungkaran yang kadang-kadang kita tidak menegurnya. Biasa saja orang berpelukan di hadapan orang ramai, semua orang seorang pura-pura tidak melihat, tidak ada yang menegur. Ya, berpelukan anak-anak muda, biasa saja, nggak ada yang menegur. Kemana nyali kita? Kemana kejantanan kita? Harus berani. Kenapa mereka berani melakukan kemungkaran? Kita tidak berani melarang mereka melakukan kemungkaran. Sekarang umat Islam dihinggapi oleh penyakit yaitu pengecut. Pengecut sama anaknya sendiri. Anaknya tidak pakai jilbab, pakaian minim, nggak pernah ditegur. Bahkan pada istrinya, nggak pakai jilbab, nggak mampu menegur. Di mana kejantanan semua orang tua terhadap keluarganya? Tidak mampu menegur anak-anaknya seperti itu. Ini sangat dilihat sekali di tengah-tengah kaum muslimin. Sepengalaman di Bandara Juanda, dalam perjalanan waktu saya ke ke Bontang dua pasang menamudi tempat menunggu mau naik pesawat itu kan ramai orang kalau nggak ribuan orang Gak ada satupun orang yang ini kan berciuman ya kenal ramai saya tinggalkan tempat itu saya pergi keluar beruduk kemudian saya kembali lagi karena buang air kembali lagi masih saya lihat saya datangi kamu ini muka tembok tak punya malu kamu mau melakukan satu maksiat jangan di sini Gak ada orang yang berani merangkul kita harus berani. Jangan dibiarkan alam maksiat ini berjalan. Karena akibatnya kita menanggung. Kenapa harus takut? Apalagi membuat berlaku di terang-terangan. Di hadapan orang ramai. Ini kan sudah tidak benar lagi. Maka kita harus tegas terhadap alam maksiat ini. Tapi bukan berarti kita harus memukul dengan tindakan orang-orang lain. Tidak. Tapi kita mampu dengan bisa nasihati. Kamu ini punya agama atau tidak? Kamu punya malu nggak? Nasihati. Jangan takut. Ya, kita tidak perlu gentar. Karena itu adalah syaitan yang menakut-nakuti kita. Inna syaitan yukhalifun awliyahu. Terlalu memberikan ketakutan kepada kita. Tapi bukan berarti kita memukul, tidak. Kita tidak boleh memukul. Kecuali mereka juga melakukan tindakan kita membela diri, boleh. Tapi kita awalnya tidak mengungkar dengan tangan, ya nggak boleh. Tapi dengan tangan boleh di keluarga kita, tapi pada orang umum memang tidak berhak kita. Kecuali kita dibebankan, ditugaskan oleh pemerintah. Maka dalam hal ini terutama sekali adalah bapak-bapak yang dibarang keamanan terutama sekali wajib menegur. Jika tidak mereka telah berdosa, mereka ditugaskan oleh Allah dan juga oleh penguasa. Kewajiban pertama kepada mereka. Wajib menyumpah segala bentuk kemungkaran dan maksiat di tengah masyarakat. Apalagi mereka yang sudah digaji oleh negara. Ini wajib. Karena musibahnya bukan hanya kepada mereka. Akibatnya akan menimbulkan kekacauan dan maksiat ini di tengah masyarakat yang tidak bisa dihitung lagi akibatnya. Akibat kita selama ini bermudah-mudah dalam hal ini. Tapi kita wajib nego. Tidak perlu takut. Kenapa kamu lakukan ini pertama? Minimal kamu punya malu, lakukan di rumah jangan di sini. Karena itu efeknya ketika dilihat oleh anak-anak, oleh orang, orang ini fitnah yang sangat bahaya sekali. Berpengaruh kepada kehidupan masyarakat. Maka ketika saya menegur di bandara itu, dipanggil teman-temannya oleh dia. Dia mencari masalah, tapi saya cuek aja, nggak berani, nggak berani, dia berani. Tapi dari jauh selalu melihat saya dengan teman-temannya. Kita nggak perlu takut dengan mereka itu. Ya, kita tegur, kita harus berani. Tapi juga kita katakan tadi bukan berarti kita memu, kita nasihati. Ini tinggalkan perbuatan ini. Kalau kamu nikah atau jangan lakukan perbuatan ini. Jangankan orang yang berlakukan orang yang suami istri saja nggak boleh melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu di hadapan orang ramai. Jadi oleh sebab itu suami istri pun dilarang bermesra-mesraan di hadapan orang ramai. Kenapa? Tidak boleh. Di awal hadis jangankan melakukan mesraan, menceritakan saja bagaimana berhubungan malam tadi kepada orang lain. Ini sama dengan syaitan kata Allah, kata Rasulullah SAW. Ini sekarang kita sudah keterlaluan, boncengan ya kan? Laki-laki dan wanita tidak ada sopan lagi, keterlaluan. Allah. Ini menyebabkan fitnah di dalam umat ini sebelum kita katakan fitnah syahwat sangat merajalela. Kenapa kita takut dengan ahli maksiat? Kita harus tegur mereka. Apalagi mereka berani melakukan di orang-orang umum. Ya. Memang kita bukan menusupi ganggang, gang cari-cari orang tua tidak. Tapi bila kita berada di hadapan itu, karena kita bukan orang yang ditugaskan itu, tapi orang yang ditugaskan oleh negara dia wajib memang menggerebek segala tempat-tempat maksiat itu, membersihkan. Tapi kita sebagai orang yang biasa lewat di hadapan orang ramai lalu kita berada di sana, ada orang melakukan maksiat, lalu kita santai aja, ini nggak boleh. Kecuali mereka punya alumni maksiat itu jumlahnya besar, mungkin kalau kita tegur dengan uh, lisan akan menimbulkan efek yang buruk, buruk bagi diri kita, ya kita cukup menegur dengan hati kita. Tapi kalau di hadapan orang ramai orang banyak begitu, tak mungkin dia membiarkan kita. Memukul nggak berani dia orang ramai. Seperti itu. Maka kita juga bukan berarti mesti dengan tangan. Dalam kondisi yang tidak mungkin dengan tangan, mesti kita tegur dengan hak Apabila mempunyai ada pemuda-pemudi mabuk-mabukan. Nah ini nggak bisa ditegur dengan lidah. Kenapa? Efeknya sangat je, jelek. Maka kita tegur dengan hati. Atau kita beri informasi kepada polisi. Ada usaha dan kita untuk mencari. Jangan diam sudah ingkari hati lalu tidak beri uh, eh, eh, laporan kepada orang lain tak. Harus saling bertolong menolong dalam hal ini. Membersihkan maksiat di tengah masyarakat ini. Informasi kepada polisi, pada polsek semuanya setiap malam di daerah itu selalu ada acara-acara seperti ini. Kami para masyarakat merasa terganggu. Jadi harus bekerja sama kita dengan puasa Karena penguasa itu telinganya terbatas ya kan, pandangan juga terbatas. Mereka tidak mungkin untuk menelusuri kemana-mana semuanya. Ya, maka kita harus ada ta'awun dalam hal ini. Kemudian juga Allah menyebutkan wa'lamu anna amwalakum wa auladakum wa'lamu anna amwalakum eh, wa'lamu anna amwalakum wa auladukum fitnah wa anna wa anna Allah indahu ajrun 'adzim. Ketahuilah bahwa sungguhnya harta dan anak-anakmu adalah ujian. Sungguhnya di sisi Allah ada pahala yang sangat besar. Ini bentuk fitnah juga. Kita diuji dengan keluarga kita dan harta benda kita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Kata Rasulullah, badir bi alam bil amal fitana. Nah, ini kita telah sebutkan tadi. Bersegeralah kalian melakukan ini amal soleh. Ini peringatan dari Allah, eh, dari, tadi peringatan dari Allah, ya berapa ayat saja agar kita berhati-hati terhadap fitnah. Pertama dari fitnah syahwat, ya. Kemudian juga dalam ayat ini, eh, dalam eh, ayat berikutnya juga fitnah terhadap anak keluarga kita, kita diuji pertanggungjawab jawab kita, mendidik keluarga kita dengan ilmu agama. Sekarang ini sangat kita sayangi sebagai kaum muslimin jika untuk menyekolahkan anaknya di sekolah favorit di universitas terkenal itu biayanya jutaan tidak masalah tapi tidak pernah memikirkan bagaimana anaknya sholat bisa membaca Al-Quran bahkan kalau dia belajar di TPA uang ngaji nggak pernah dibayar kadang-kadang ini musibah di tengah kaum muslimin sebagai kaum muslimin setiap hari bisa berlangganan koran, bisa membaca koran, tapi di Al-Quran nggak pernah punya rumah, nggak punya di rumahnya, bahkan nggak pernah membaca Al-Quran. Gimana kehidupan kita ini akan menjadi lebih baik? Berlangganan majalah menyala porno bisa, tapi membeli buku-buku agama sangat berat sekali. Ibu-ibu perhiasan rumahnya jutaan, tapi buku-buku agama nggak pernah dibeli. Bapak-bapak gila dengan berbagai bentuk modern, HP, ya kan? Mobil yang bagus segala macam, tapi nggak pernah untuk memikirkan kehidupan akhiratnya. Membeli buku agama, tambah ilmu kita dengan buku-buku, membaca buku agama. Jadi oleh sebab itu hendaknya kembalilah kita memikirkan bahwa kebahagiaan dan kenyamanan itu dibukalah dengan banyak harta, tapi adalah dengan ilmu agama dan amal soleh. Kalau seandainya kebahagiaan manusia dengan harta benda, Allah akan utus rasulnya dan para ambiyanya dengan membawa emas dan perak. Karena tujuan utusnya rasul apa? Agar manusia apa? Bahagia dunia akhirat. Tapi diutus dengan ilmu agama. Karena ilmu agama lah yang men menelarisir dan mengkondisikan setiap orang itu dalam kondisinya. Sebagai orang miskin dia, dia di diarahkan oleh agamanya. Sebagai orang kaya dia, dia diarahkan oleh agamanya bagaimana menjadi orang kaya yang baik. Sebagai pejabat dia, orang berpangkat dia, dia memiliki ilmu agama yang mengarahkan dia dalam tugasnya. Oleh sebab itu penting ilmu agama. Yang mana pada saat sekarang ini dalam pendidikan sekolah kita telah sangat dikucilkan. Bayangkan pendidikan agama dalam seminggu hanya dua jam. Ilmu apa yang dapat disampaikan dalam dua jam? Padahal ilmu agama itu ruang lingkupnya semua kehidupan mulai dari pribadi, keluarga, masyarakat, bertetangga, bernegara, ekonominya, politiknya semua ada dalam agama. Tapi berapa yang apa waktu yang telah kita sisihkan untuk memberikan ilmu agama kepada diri kita, anak kita dan keluarga kita. Kemudian Rasulullah telah mengingatkan juga bedir bil amal fitnah. Ini suatu peringatan kita, ya, pembahasan kita adalah peringatan dalam Al-Qur'an Sunnah terhadap waspada terhadap fitnah. Waspadalah kalian badiru bersegera melakukan aku amal soleh kata Rasulullah yaitu untuk sebelum datangnya fitnah. Ini juga termasuk bentuk peringatan dari Rasulullah SAW agar kita yaitu mengantisipasi fitnah-fitnah tersebut dengan sebelumnya terjadi fitnah banyak-banyak melakukan amal soleh. Kenapa? Jika ada fitnah orang-orang akan lalai dari beramal jika dia mau beramal, tidak bisa lagi karena fitnah telah menghambat orang tersebut. Ema pemikirannya tersita dengan ada fitnah yang ada di masyarakat atau fitnah tersebut sendiri tidak memberikan kesempatan untuk dia beribadah lagi. Oleh sebab ini, di, di oleh sebab itu di sini juga Rasulullah SAW banyak menyebutkan dalam sunnah-sunnah beliau, inna baina desa fitnah fitnah fitnatan, ya. Nah. Oh, fitanan kata alal muslim. Ini ini sama dengan hadis yang sebelumnya. Sebelum dari hadis Abu Hurairah, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hati-hatilah, ya, bersegeralah lakukan amal saleh, yaitu sebelum datang fitnah, bagaikan malam yang gelap gulita. Hadis telah kita singgung tadi, yang mana seorang beriman waktu pagi, namun di sore hari dia telah menjadi kafir. Atau di sore hari dia beriman, di pagi hari menjadi kafir. Karena demikian kuatnya fitnah. Jadi, kemudian di akhir hadis, mereka menjual agamanya. Dia menjual agamanya dengan secuil kesenangan dunia fitnah. Fitnah apa ini? Adalah fitnah syahwat, menjual dunia dengan itu kesenangan dunia dengan menjual kesenangan akhirat dengan membeli mengambil kesenangan dunia. Kemudian juga dari hadis Abu Musa ini diwakilkan oleh Imam Abu Dawud dengan lafaz yang lain, sesungguhnya sebelum datangnya hari kiamat ada fitnah bagaikan malam yang gelap. Kemudian ada seorang di pagi hari beriman, di sore hari dia menjadi kafir. Dan juga ada yang di sore hari beriman, di pagi hari menjadi kafir orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berjalan ber, orang berdiri orang yang berdiri lebih baik daripada orang berjalan orang yang berjalan lebih baik daripada orang berlari kemudian disebutkan oleh Rasulullah jika kalian melihat ada fitnah itu kepakas sirup kisah, ke, eh, ke, apa ke, eh, apa maka hancurkanlah pedang-pedang kalian ya, panah-panah kalian dan putuskanlah tali panah kalian kemudian hancurkan pedang-pedang kalian kenapa agar tidak boleh ikut dengan fit, fitnah sehingga senjata yang bisa memotivasi orang untuk berfitnah ikut dalam campur dan fitnah dianjurkan oleh Rasulullah agar diminasakan. Demikian Rasulullah SAW mengingatkan kita ketika terjadi fitnah seperti itu. Kemudian jika fitnah itu menemui salah seorang kalian masuk, menemui kalian, maka maka hendaklah dia jadi orang yang terbaik dari anak Adam. Maksudnya bagaimana? Di antara fitnah ini sebutkan adalah pembunuhan. Jika dalam fitnah itu terjadi pembunuhan antara kaum muslimin, maka hendak dia menghindari semaksimal mungkin. Dalam lafaz lain itu dari Abu Musa juga diwakilkan sebagaimana sebelumnya tapi ada tambahan di akhir hadis tersebut yaitu sahabat bertanya apa yang yang kami apa yang engkau suruh kami ya Rasul apa yang engkau pesan engkau kepada kami ya Rasulullah kunu ahlasa jadi jadilah kalian orang yang bersembunyi di rumahnya ini fitnah jika terjadi fitnah di kaum muslimin ini tahzir dalam Al-Quran agar kita menghindari fitnah tersebut maka oleh sebab itu, jadi ketika ketika kita melihat ada fitnah, baik fitnah di bidang politik, segala macam kehancuran, kita jangan ikut campur dalam hal itu karena akan menambah apa? Itu menambah api kebakaran eh, pada api yang membakar dengan bensin. Ini segala fitnah, tidak fitnah itu ya, termasuk fitnah di tengah kaum muslimin. Maka kita tidak perlu jika kita bukan orang yang berilmu, jangan pula melakukan manuver-manuver yang akan menimbulkan fitnah semakin membesar. Kita apabila kita ditaruh orang yang berilmu, jangan bicara dengan masalah fitnah-fitnah yang terjadi di antara orang-orang para ulama. Yang akan bicara di antara mereka adalah para ulama itu sendiri. Karena kita orang yang tidak punya ilmu nggak tahu mana yang benar mana yang salah. Maka kita lebih baik diam. Oleh sebab itulah Imam Nasai meriwayatkan hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. oleh Imam Nasai dalam kitab kitab. Kenapa disebutkan hadis ini dalam kitab kitab oleh Imam Nasai? Karena di antara bentuk baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang bukan dari urusannya. Jadi kalau bukan urusannya, tidak usah ikut cam, campur. Karena kalau ikut campur akan menambah apa? Bara, menambah yaitu menyala-nyalanya fitnah. Sebaiknya jadi terjadi Kekeliruan-kekeliruan di antara paduan yang akan menyelesaikan orang lebih berilmu bukan daripada orang penuntut-penuntut ilmu yang selama ini telah mengacaukan langkah-langkah dakwah ini. Karena orang-orang di atas bawah ikut ngomong, membawa isu dan menyebarkan isu sehingga tersebar kabar-kabar bohong dan saling membenturkan antara kabar tersebut menyebabkan sesama kaum muslimin saling benturan di antara mereka. Kemudian ini bentuknya pesan Rasulullah ya mengingatkan kita dari fitnah. Di sini Talib para surah hadis mengatakan bersegera melakukan amal soleh sebelum terjadinya fitnah, yaitu sebelum yaitu dihambat oleh fitnah tersebut dan atau sibuk karena sibuk ya disibukkan oleh fitnah tersebut. Yaitu dari fitnah-fitnah yang terjadi yang membuat yang begitu banyak membuat orang lalai dari melakukan amal soleh. Mutarafimah yaitu saling apa namanya mutawatir ini saling berdempetan fitnah tersebut, saling beriringan, tidak putus-putusnya, maka dia bagaikan malam yang gelap. Muslim itu malam yang gelap tanpa ada bulan. Di sini para surah hadis mengatakan satu tahun ini jamaah kita, kita ah. Jadi seolah-olah malam itu dipenggal-penggal ini wal itibar karena ada di sana keraguan. Jadi kalau orang di malam hari tanpa ada cahaya itu kan nggak bisa memastikan kemana dia harus berangkat, ya, kemana harus dia berlari, ya, apa ini ke arah belakang atau ke depan nggak tahu dia ke samping atau kiri kanan karena malam gelap. Apakah ini ke arah ke timur atau arah ke barat? Karena nggak punya apa cahaya. Ini ibaratnya fitnah itu menjadi. Ibu nggak bisa memastikan ini yang salah, ini yang benar. Nggak bisa. Karena begitu gelapnya fitnah tersebut, menggelapkan hati dan mata orang. Kemudian Juga dalam hadis Abu Hurairah mengingatkan kita juga tentang sebuah fitnah. Yang mana demikian dahsyatnya fitnah ini la taqumu sahata yamur rajul bi qabri tidak akan terjadi hari kiamat sampai nanti ada suatu keadaan seseorang lewat dari kuburan seseorang itu dia mengatakan alangkah baiknya jika seandainya saya yang berada dalam kubur ini. Kenapa? Karena begitu dahsyatnya fitnah. Sehingga orang hidup bercita-cita lebih baik dia mati sebelum datangnya fitnah tersebut. Maka dia mengatakan ketika lewat dengan kuburan seseorang, alangkah baiknya saya yang menjadi penghuni kubur ini. Ini dia katakan itu ya laitani nahu Alangkah baiknya seandainya saya yang berada di tempatnya. Jadi yang pula hadis lain yang kita tentang fitnah dalam hadis Rasulullah SAW. Hadis Kuzaifa yang masyhur sekali. Ini fitnah di sini bukan? Kuzaifa berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bahwa akan di apa namanya Fitnah itu akan dimunculkan dalam hati bagaikan unyaman. Unyaman apa? Unyaman tikar. Kan biasa kalau di kita ini tikar itu kan diunyam, diunyam. Nah hati dalam fitnah itu begitu, berbelit-belit. Ya, bahkan runya apa namanya anyaman ya, anyaman tikar. Nah, bagai anyaman tikar. Kemudian oda oda, Jadi apa oda oda itu artinya? sedikit demi sedikit atau sejengkal demi sejengkal atau ini satu kali lipat demi lipat lagi demi kita langsung langsung tidak sekaligus apakah tikar itu siap dalam satu hari kan enggak kan memakan waktu yang lama yang lama sedikit demi sedikit jadi fitnah itu berangsur-angsur kemudian hati yang menolak hati hati yang terpengaruh dengan fitnah tersebut maka satu bintik jatuh hitam dalam hatinya jadi berangsur-angsur lama hari bintik hitam semakin banyak, sehingga menutupi hatinya. Ataupun ada hati yang mengingkarinya, menolak nama tersebut dengan apa tadi kesabaran dan keyakinan, maka di hatinya timbul yaitu bintik putih, bersih hatinya. Ini sampai kedua hati tersebut ada yang paling putih bagaikan batu yang putih, ada yang yaitu itu bagaikan yang tidak tidak bisa diganggu oleh kita lagi. Ini selama langit dan bumi. Dan hati yang lain adalah aswadu murbada, hitam kelam, hitam lebam masa kitanya. Itu Kalau kalquzi muja mujahiyah, dibagikan apa? Mangkok yang dibalikkan. La ya'rifu ma'rufan wa la munkaran. Hati ini tidak lagi mengenal mana yang benar dan mana yang salah. Tidak mengenal yang baik dan tidak pula mengenal yang mungkar. Semua sama saja. Ini hati yang sudah apa? Ditenggelamkan oleh fitnah. Kemudian, ila ma'usyra min hawal. Kecuali yang sesuai dengan hawa nafsunya saja. Yang benar, yang salah. Yang benar sesuai dengan hawa nafsunya, yang salah tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Hadis ini wakil dari Imam Muslim. Kemudian juga hadis uh, Amr ibn Nu'az. Bahwa Rasulullah bersabda. Inna ulam yakun nabiyun qabli illa kan hafan alaih ayyadullah ummatahu ala khair ma ya'lamuhu. Tidak seorang nabi pun sebelumku, kecuali mereka itu wajib, yaitu menunjukkan kepada umatnya kepada kebaikan yang dia ketahui. Jadi, dan memperlihatkan kepada mereka tentang bahaya yang mereka ketahui. Wa inna ummatukum ha inna ummatakum hadi ju'ila aqibatuha. Ini sungguhnya umat kita ini kata Rasulullah wasallam itu afiatuha. Jadi umat yang paling selamat adalah yang di awal. Di nanti generasi terakhir akan ditimpa oleh balaun, cobaan-cobaan. Wa umur tungkirunaha, al-hal yang kalian akan mengingkarinya. Watajiu fitnah, datang sebuah fitnah, fayuratiku ba'du abad. Jadi fitnah itu kalau datang ada penafsir ulama mengatakan mengapa fitnah yang berlalu lebih ringan atau fitnah yang ini menarik fitnah yang lain. Ya apabila fitnah datang, ketika itu kamu muslimin melihat wah fitnah ini lebih ringan dari fitnah yang ya ah, fitnah ini lebih berat dari fitnah yang sebelumnya. Atau fayuratiku atau fitnah ini mengambil saudaranya yang lain. Datang lagi fitnah yang berikutnya, arti saling beruntun fitnah tersebut. Kemudian kata Rasulullah SAW di sini, ketika datang sebuah fitnah, orang mukmin mengatakan, wah saya akan binasa dengan fitnah ini. Hari muhlikan. Semata kasyuf, kemudian fitnah itu berlalu. Wah datang lagi, kemudian datang lagi fitnah. Lalu seorang mukmin berkata, hadi hadi, ini lebih berbahaya lagi, ini berbahaya lagi. Kemudian paman Ahab ba'idah ini siapa yang ingin dijauhkan dari api neraka kata Rasulullah SAW dan memasuki surga, wahyu uh, ya, jannah dan ingin dimasuki ke dalam surga, fal ta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billah. Hendaklah dia ketika dia meninggal dalam keadaan beriman dengan Allah dan di akhir. Wal ya'ti ilan ya ma yuhibbu Ini hendaklah dia bergaul dengan manusia Memberikan kepada manusia apa yang dia suka suka diberikan kepadanya. Wa imaman. Ini barang siapa yang membeli sebuah penguasa, maka hendaklah memberikan tangannya dan semrata kalbihi, kejujuran dalam hatinya. Falyuti'ahu. Hendaklah dia mentaati ini setapa'a Ini jika dia mampu. Fa'in ja'a akhiru yunaji'u, jika fa'in ja'a jika datang yang lain ingin merebut kekuasaan tersebut, fadribu unukal akhir hendaklah dia melawan orang terakhir atau memukul mem, ma, ma, ma, membunuh orang terakhir ini suatu kaidah dalam fitnah ketika umpamanya ada kekuasaan yang saling berebut kekuasaan itu yang lebih berhak adalah orang yang telah berkuasa sebelumnya ini bentuk-bentuk tahzir dari fitnah sebut dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian kita kembali membicara kita akan membicarakan tentang bentuk bentuk fitnah. Tadi pembagian fitnah, syubhat dan syahwat. Kemudian apa saja bentuk-bentuk fitnah, syahwat dan syubhat tersebut? Pertama adalah fitnah tutafarru. Fitnah terpecah belahnya kaum muslimin ke dalam berbagai kelompok dan jamaah-jamaah. Ini bentuk-bentuk fitnah yang ada. Ya, fitnah terpecah belahnya kaum muslimin ke dalam berbagai bentuk kelompok dan jamaah-jamaah. Hal ini telah digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam sabda beliau. Di antaranya sebuah hadis yang masyhur dari Ibad bin Saria yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, wa hadis sahih yang diriwayatkan oleh para ulama Imam Ahmad dan lainnya, hadis masyhur yaitu di antara penggalan hadis tersebut kita tidak mengupas dari awal karena mengingat waktu. Fa'innahu kata Rasulullah SAW ketika di awal hadis Rasulullah SAW menasihati sahabatnya Sahabat tersebut berlinang air mata karena nasihat tersebut sangat menyentuh hati para sahabat. Lalu sahabat mengatakan, "Ausini ya, ausina ya Rasulullah." Berilah wasiat ya Rasulullah. Seolah ini adalah wasiat perpisahan. Lalu di akhir dia adalah antara nasihat Rasulullah, "Fa innahu may isminkum. Sesungguhnya siapa yang hidup nanti di antara kalian akan melihat perkara kelapan kafiro, akan melihat perpecah belahan yang begitu banyak. Terjadi nggak? Terjadi. Ini sebuah fitnah. Fitnah perpecah belahan. Dan telah digambarkan oleh Rasulullah ini akan menimpa umat ini. Nah, kalau begitu kenapa harus kita repot-repot? Kan sudah dikatakan Rasulullah SAW bahwa umat ini akan terpecah belah. Kenapa kita harus mencelah terpecah belah ini? Nah, bagaimana jawabannya? Ini perlu kepada titik yang kedua. hasil istidlal. Benarnya pendalian dari hadis ini. Di sini Rasulullah SAW memberitakan tentang takdir kaum ini yaitu tentang yaitu kehendak Allah secara kauniyah terhadap umat ini, bukan takdir syariah. Apa perbedaan antara takdir syariah, atau irada syariah dan irada kauniyah? Irada kauniyah pasti terjadi, tapi tidak tentu itu bukan disukai oleh Allah. Tidak mesti disukai oleh Allah, tidak mesti dicintai oleh Allah. Adapun irada syariah Adapun kehendak Allah dalam syariatnya itu tidak masih terjadi tapi pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh takdir kauni atau irada kauniyah, kehendak Allah secara kauni yaitu secara ya diciptakan iblis. Adanya hal-hal yang jelek dalam dalam makhluk Allah. Atau kalau mencintainya? Tidak, tapi secara kauni diciptakan Allah. Paham kira-kira? Adapun irada syariah Irada syariah adalah sejarah hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ini Al-Qur'an atau disampaikan oleh Allah dalam sunnah beliau. Semua itu adalah irada syariah. Dicintai oleh Allah tapi tidak mesti terjadi. Sebenarnya Allah menyuruh orang beriman, ada orang yang kafir. Semoga Allah menyuruh orang sholat, ada orang yang tidak sholat. Nah, bagaimana hukum kedua takdir ini? yang harus kita lakukan dan kita amalkan adalah irada syariah, bukan menyerah kepada irada kauni kaunia. Karena irada kaunia bukan hal yang dicintai oleh Allah, tapi irada syariah adalah hal yang mendapat pahala dan dicintai oleh Allah. Ada orang yang berhujah untuk siapa saya sholat? Kan sudah ditakdirkan Allah saya orang yang tidak sholat. Ya kan? Kan dia berhujah dan qadar. Untuk siapa saya beriman? Allah dengan takdir saya kafir umpamanya. Berhujah dan qadar dia. Maka orang yang berhujah dan qadar, sebaliknya juga dihujani dan qadar. Itu bahwa Allah memang menghendaki seperti itu, maka Allah juga menghendaki mengazab engkau sendiri. Jadi yang harus kita lakukan adalah takdir syar'i, eh, irada syariah, bukan menyerah kepada takdir atau nisan. Karena irada kauniyah itu adalah rahasia Allah. Tidak seorang pun di antara kita sekarang ini tahu apakah dia ditakdirkan menjadi orang kaya atau orang miskin, ditakdirkan menjadi orang ahli surga atau ahli neraka, Tidak ada seorang pun. Maka kita harus yang kita ikut adalah irada syariah. Memang pecah belahan ditakdirkan secara kauni. Wala yazaluna mukhtalifina ila man rahimah rabbuk. Senantiasa orang manusia ini berpecah belah kecuali orang yang dirahmati oleh orang engkau. Jadi yang mendapat rahmat apa? Orang tidak berpecah belah. Ini yang irada apa? Irada syariah. Kalau orang berpecah belah nggak ada terlambat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka secara tidak langsung di sini larangan bagi kita untuk apa berpecah belah. Nah, oleh sebab itu ketika ada penghabaran dalam hadis ataupun ayat Al-Quran adanya irada kaumnya itu bukan menunjukkan hal yang dicintai Allah, tapi memang takdir kauni itu terjadi hal itu. Tapi kita kata terjadi hal ini, irada e, eh, kaumnya ini kita harus mengantisipasi melakukan tindakan-tindakan irada syar'i syariah. Nah, harus kita lakukan yaitu mengacu kepada bagaimana tuntunan Allah ketika adanya irada kauniyah ini. Kita harus mengacu kepada tuntunan Allah dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Kalau kita berbincang sedikit tentang karena masalah qadar ini banyak sekarang orang yang keliru dalam memahami. Dua peristiwa yang digambarkan oleh Imam uh, oleh Amirul Mukminin Umar dalam di dalam apa namanya dalam peristiwa beliau ketika beliau mau mengadakan perjanjian dengan orang Nasara dan orang Yahudi menima waktu itu Baitul Maqdis dalam perjalanan beliau ditimpa uh, beliau mendengar ada terjadi taun wabah penyakit menular di Syam lalu beliau bertanya kepada para sahabat siapa di antara kalian memiliki ilmu tentang hukum seperti ini kita mau masuk ke sebuah negeri dan di negeri itu terjadi wabah penyakit menular. Ini menunjukkan bagaimana? Bahwa sahabat dalam setiap kondisi mereka kembali kemana? Kepada petunjuk Allah dan Rasul. Bertanya, Amir Mukminin. Sahabat yang mengatakan hadis tentang hukum masuk kepada suatu negeri ada wabah penyakit, lagi buang air kecil ke, ke agak menjauh dari perkumpulan sahabat yang lainnya. Lalu Amir Mukminin mengatakan, kalau begitu kita tunggu dulu sampai selesai penyakit ya wabah tersebut mereda baru kita masuk Syam. Nah, sahabat yang lain mengatakan atafiru min qadari min qadari la eh, eh, amrul mukminin, apakah engkau lari dari takdir Allah ya amrul mukminin? Benar enggak ujiannya? Ya kan? Apakah engkau lari takdir Allah? Kan itu takdir Allah, kenapa engkau lari? Nah, jawab Umar bin Khattab, "Na'am, nafiru min Allah ila qadarillah." Iya, kita lari dari takdir Allah kepada takdir Allah yang lah, yang lain. Apakah kita keluar dari takdir Allah? Kan tidak. Jadi kita lari dari takdir Allah kepada takdir yang lebih baik. Lalu dicontohkan dalam Amirul ini. Bagaimana kalau salah seorang kalian mengembala kambing di padang rumput yang kering kerontang? Apakah dia akan tetap di sana atau dia mencari padang rumput yang limbut? Pasti dia akan mencari pada rumput yang lembut. Demikian pula kita beriman dengan kadar Allah, kita mencari kadar Allah, kadar Allah yang lebih baik. Memang begitu, lari dari takdir Allah kemanapun kita pergi, tidak akan keluar dari takdir Allah. Dalam sebuah peristiwa pula, ini dua faedah ini kalau sudah dipahami insya Allah tidak akan menjadi masalah dalam memahami kadar Allah atau beriman kepada kadar baik dan kadar buruk. Ada seorang mencuri di kisah Imam ini. Kisah ini ada yang ditahsinkan, disahsankan oleh para ulama, ada yang mengatakan doa kisah ini, yaitu tentang seorang mencuri di, ma di masa Khalifah Umar Khattab. Tatkala tangannya mau dipotong, lalu dia katakan, "Ya Amirul Mukminin, tunggu. Saya mencuri ini kan dengan takdir Allah." Berhujar gak dia dengan takdir Allah? Apa jawabannya? Iya, saya memotong tanganmu juga dengan takdir Allah. Demikian jawabannya. Jadi kamu mencuri dengan takdir irada kauniyah, saya memotong dengan irada syar'i. Irada syar'i sudah habis perkara. Kamu berhujah dengan kadar, saya juga berhujah dengan kadar. Nah, oleh sebab itu kadar tidak bisa dijadikan hud. Itu sedikit tentang bahwa kepecahbelan umat ini memang telah dikabarkan. Sebenarnya apa nanti akan kita bicarakan tentang hikmah-hikmah adanya fitnah. Terakhir dari pembahasan kita insya Allah ya. Hikmah-hikmah dari fitnah. Zuhur jam berapa? Jam berapa? Jam dua seperempat. <clears throat> Jadi nanti akan kita gambarkan bagaimana hikmah-hikmah dari fitnah tersebut. Jadi fitnah ini digambarkan fitnah pertama fitnah bentuknya adalah berpecah belahnya kaum muslimin, kaum muslimin. Nah, perpecah belahan ini memang secara irada kaumnya terjadi. Tapi bukan berarti kata Rasulullah sudah, tapi Rasulullah malah menyuruh mereka apa? Untuk menjauhi lain dengan obatnya, terapinya bagaimana? Fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa rasyidin al-mahdiin ba'di. Dikatakan disuruh oleh Rasulullah SAW agar mereka terlepas dari fitnah perpecahan ini. Fa'innahu mayyash minkum fasar ikhtilafan katsira. Sungguhnya siapa yang hidup antara kalian nanti akan melihat perpecahan yang banyak kata Rasulullah SAW. Fa'alaikum bisunnati Nah, ketika terjadi pecah belahan banyak ini, untuk menghindari pecah belahan adalah kalian tetap di atas sunnah. Wa sunnati khulafa'ir rasyidin al Mahdiyin min ba'di. Abu 'alaiha bin nawajid. Ini hadis kalau kita kupas memiliki faedah-faedah yang sangat banyak sekali. Ya, dalam manhaj maupun dalam akidah. Pertama, beliau tegaskan jalan keluar dari fitnah perpecahan perpecahan itu dengan apa? Dengan sun sunnah. Tetapi kenapa Rasulullah SAW Fa'alaikum bisunnati Lalu ditakit lagi Wa sunnati khulafah rasyidin al-mahin ba'di Dan juga sunnah khulafah rasyidin Tidak hanya cukup dengan sunnah beliau saja Kenapa harus dengan, juga dengan sunnah khulafah rasyidin Kenapa harus dipesankan Rasulullah SAW Agar kita juga berpegang dengan sunnah khulafah rasyidin Bukankah sunnah khulafa Rasidin sama dengan sunnah Rasulullah? Sama nggak? Ada perbedaan? Kan tidak. Tetapi kenapa dipasangkan pula dengan, dengan sunnah khulafa Rasidin? Padahal kalau Rasul mengatakan kan sudah cukup besok nanti. Tidak, karena Rasulullah SAW mengatakan ini ada faedah menunjukkan orang yang sempurna dalam mengamalkan dan memahami sunnahku prakteknya lihat kepada siapa? Khulafa Rasidin. Jangan menurut pikiran kalian sendiri. Berpedoman dalam menjalankan sunnah tersebut dengan kulafar rasidin. Oleh sebab itu sekarang semua aliran sesat, semua aliran yang yang menyimpang akan mengatakan dalil kami Al-Quran dan sunnah. Benar nggak? Tetapi Al-Quran dan sunnah menurut pemahaman siapa? Ini yang ditanya. Cuma mereka akan mengatakan dalil kami Al-Quran dan sunnah. Tetapi memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan keinginan dan hawa nafsu mereka masing-masing. Oleh sebab itu ketika kita harus memahami Al-Quran dan Sunnah dan mengamalkannya sesuai dengan pengamalan para sahabat. Oleh sebab itu di sini dalam hadis ini ditekankan juga kita berpegang teguh dengan Sunnah Khulafa Ar-Rasyidin. Tidak ada dengan Sunnah Rasulullah SAW. Kenapa? Karena memang banyak orang mengatakan ini dari kami dari Sunnah. Diriwayatkan dari hadis, tetapi adalah bagaimana memahami hadis tersebut sesuai nggak dengan pengamalan Khulafaur Rasyidin. Ini yang penting. Jadi setiap amalan dan keyakinan, akhlak, muamalah yang menyimpang dari pengamalan para sahabat, walaupun dia berhujah dengan hadis itu adalah salah. Karena yang pertama mengamalkan Al-Quran, mengamalkan hadis-hadis tersebut siapa? para sahabat. Jika mereka keliru, langsung mendapat teguran imam melalui wahyu dari Allah atau melalui sunnah Rasulullah SAW. Oleh sebab itu ketika kita memahami Al-Quran dan Sunnah, kita mengacu dan dalam memahami dan mengamalkannya sesuai dengan apa? Tuntunan para sahabat. Ini hadis pertama. Dalam hadis lain nanti kita lihatkan bahwa Rasulullah tidak hanya cukup memisahkan pada sunnah beliau saja. Kemudian Khulafa Rasulullah Al-Mahdiyin Tadi telah kita terangkan makna rusdu wal huda. Bahwa para sahabat itu orang berilmu dengan kebenaran dan orang yang beramal dengan kebenaran. Ini maksud dari sini. Artinya di sini bahwa mereka itu mendapat apa? Tazkiyah dari Rasulullah SAW. Bahwa manhaj dan akidah dan amalia mereka adalah mendapat pujian dari Rasulullah SAW. Nah, ketika ada perpecah belah, kita tidak perlu bingung, tidak perlu linglung, kita cukup bagaimana amalan sahabat di dalam hal ini. Ada orang mengatakan maulid Nabi bid'ah, ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan tahlilan bid'ah, ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan Islam Irak bid'ah, ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan muzul Quran bid'ah, ada yang mengatakan tidak. Kita tanyakan apa dari kalian melakukan ini? Tidak ada, berarti salah. Kalau dia berhujan dengan Al-Quran dan Sunnah, adakah sahabat mengambil hukum itu dari Al-Quran Sunnah ini? Pernahkah sahabat maulid Nabi? Pernahkah sahabat melakukan ini? baru dari sini ketemu bahwa ini adalah suatu hal yang tidak ada syariatnya. Karena semua hadis dan Al-Quran itu telah diamalkan oleh sahabat. Oleh sebab itu suatu amalan karena dalam akidah dan ibadah masalah tauqifiyah harus ada dalil. Amal suatu amalan soleh haram dilakukan kecuali ada dalil dari Allah dan Rasulnya. Ini kaidah yang penting sekali. Kalau tidak, semua orang akan melakukan amal-amal yang menyimpang. Tapi dalam hal muamalah, urusan perjual berdagang belian semacam hukum-hukum itu namanya adalah mubah, boleh. Tapi dalam ibadah tidak ada masalah istihad. Dalam urusan muamalah, hukum-hukum ya ada istihad, Karena kejadian perbuatan kadang-kadang berbeda dari satu tempat dan dari masa ke masa. Perlu ada istihad Lihat, dalam akidah dan ibadah tidak ada majal, tidak ada ruangan untuk beristihad. Tidak boleh melakukan istihad dalam bentuk-bentuk ibadah. Baik dalam zikir, dalam apapun, sholat, puasa, apapun saja. Itu atau kifiyah, bergantung adanya dalil. Tidak ada dalil, tidak boleh dilakukan. Karena dari mana bahwa tahu kita itu adalah ibadah? Karena yang memberi pahala kita melakukan siapa? Allah. Ketika kita melakukan satu perbuatan tidak diperintahkan oleh Allah, siapa yang mau memberi kita pahala? Siapa? Nah, oleh sebab itu, oleh sebab itu maka ketika ada percobaan di tengah kaum muslimin sangat mudah dan sangat ya pendek jalannya, tidak berliku-liku, lurus yaitu adalah kembali kepada pemahaman dan pengamalan para sahabat. Tadi telah kita contohkan orang memahami ayat Al-Qur'an, jadi bukan hanya kepara, per, perkara dalil saja, tapi bagaimana memahami dalil itu benar atau salah. Maka kita katakan tadi, ketika orang berbeda pendapat tentang penafsiran sholat, ya akhirnya sholat lizikri. Tadi kita kita contohkan, orang-orang eling, orang-orang yang mengatakan sholat itu cukup dengan merenung saja, tidak perlu rukuk, sujud, mengambil uduk, semuanya. Dalilnya apa? Dirikan sholat untuk mengingatku. Ini dalil Al-Quran kan? Tapi jawabannya bagaimana? Demikiankah sahabat memahami ayat ini? Demikianlah sholatnya para sahabat baru ketahuan. Nah, padahal dari Al-Quran, semua orang semua aliran sesat sekarang dari Al-Quran dan Sunnah yang kita katakan tadi. Ya, kecuali ikar Sunnah. Kemudian kita contohkan lagi tadi contoh kedua, yaitu orang mengatakan Inna sholatan han wa Allah munkar. Orang-orang liberal mengatakan Ya, sholat itu gunanya mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau kita tidak melakukan perbuatan keji dan mungkar, untuk apa kita sholat? Dalilnya Al-Quran. Bagaimana hujah kita membantah lagi? Tidak bisa dikatakan hadisnya doaif. Al-Quran dalilnya. Tapi kita merujuk. Begitukah sahabat memahami ayat ini? Apakah sahabat dan Rasulullah orang paling gandrung melakukan perbuatan keji dan mungkar? Sehingga mereka tidak pernah mengingat Al-Quran dalam hidup mereka? Jadi dengan begini, semua dalil, ada orang berdalil, perlu dikoreksi. Bagaimana dia mengambil hukum dari dalil itu sesuai nggak dengan apa yang dipahami oleh sahabat. Ini jalan keluar ketika ada fitnah perpecah disebutkan kira Rasulullah SAW. Kalian akan melihat perpecah banyak di umat ini. Jalan keluarnya adalah apa? Kembali kepada sunnahku dan sunnah para sunnah kata Rasulullah SAW. Al-Mahdi, Al-Mahdi, eh, Al-Rasidin, eh, Al-Mahdiin. Arusdu kita katakan tadi yaitu beramal dengan kebenaran, al-huda berilmu dengan kebenaran. Kemudian dikatakan abdu alaiha bin nawajib. Kenapa Rasulullah SAW pegang suruh kita pegang erat-erat dengan geraham? Ya, tamas fakubia kata Rasulullah SAW. Pegang eratlah. Wa abdu alaiha bin nawajib. Gigit yang geraham kalian. Apa faedah dari sini? Kenapa Rasulullah memintakan lagi? Padahal tadi waalaikum sudah perintah juga untuk berpegang teguh. Kemudian tamassaku biha, berpegang teguh dengannya. Tambah lagi wa'adu alai jidid dan gerahan. Karena akan banyak nanti pemikiran dan pendapat-pendapat fitnah-fitnah yang menyeret kalian untuk dari berpegang ini. Maka karena beratnya tantangan perlu kita pegang erat erat. E. Jangan sampai digelincirkan dari memegang sunnah dan sunnah khulafah Rasulullah. Harus kuat kita pegang. Karena banyak orang yang akan menarik kita. Yang akan mencoba mengelincirkan kita dari sunnah ini. Tantangannya berat sampai dipesankan gigi dengan geraham. Itu menggambarkan bahwa tantangan kita berpegang teguh dengan sunnah para Rasidin. Dengan sunnah para sahabat. Dengan sunnah Rasulullah SAW. Sangat berat sampai dipegang, dipesankan Rasulullah SAW pegang dengan geraham kalian. Itu menunjukkan bahwa tantangan sangat berat. Secara tidak langsung Rasulullah mengatakan bahwa nanti akan ada tantangan yang sangat berat sampai kondisinya kalian harus menggigit dengan geram kalian ini sunnah. Jadi jangan kita berleha-leha. Santai aja. Ibaratnya kalau pegang barang yang berharga tanpa disimpan, tanpa dipegang kuat, yang mau biasa saja orang mencabut lalu diambil orang. Lalu kita dibiarkan di dalam kesesatan. Maka kita harus waspada bahwa tantangan ini telah kita rasakan baik dari dalam lahirnya bentuk pemikiran-pemikiran atau dari musuh-musuh Islam yang senantiasa melemparkan berbagai syubhat, keraguan-keraguan ke tengah Islam terhadap agama mereka sendiri. Nah, bagaimana kita berpegang? Apa maksud dari pegang gigit dan geraham? Apa yang mau digigit geraham? Apakah sunat itu berbentuk roti? Atau berbentuk tali? Gimana maksud pegang teguh di sini? Dipelajari dan diamalkan kemudian disampaikan kepada manusia. Bagaimana kita boleh pegang teguh dengan sunnah? Sedang sunnah itu tidak kita ketahui mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Tentu dengan belah, belajar. Dipelajari, diamalkan, dan dikembangkan. Digali setiap hari. Karena apabila tidak digali, ya sudah hilang. sudah. Ini namanya orang tidak berpegang teguh. Tidak belajar dan tidak mengamalkan. Yang dikatakan pegang teguh di sini bukan pegang teguh betul-betul seperti tali sunnah itu dipegang erat, bukan. Ini adalah secara manawi. Perlu dipelajari, diamalkan, dan dibela dan didakwahkan. Ini maksudnya. Bukan ibarat seperti ada tali yang memang digigit benar, enggak. Tapi maksudnya sini adalah belajari, pelajari ya. Hadiri majelis-majelis sunnah yang pelajari akidah yang benar. Bersemangat, dakwahkan dengan kemampuan masing-masing. Ada yang mampu di segi hartanya, ada yang mampu di segi jabatan beri kesempatan untuk kesempatan dakwah. Berjuang sesuai dengan posisi mana dia berada. Minimal jika dia tidak bisa membantu dengan segi harta dan macam meramaikan majelis sunnah, hadir di majelis tersebut. Ini sudah mendakwahkan sunnah. Ini sudah mendakwahkan sunnah. Ini bentuk orang sudah berpegang teguh dengan sunnah. Bahwa dia menghadiri majelis-majelis yang memang memotivasi orang untuk selalu berpegang teguh dengan petunjuk para sahabat. Kemudian hadis lain menunjukkan bahwa perpecahan akan terjadi tengah umat ini. Hadis istirahat yang masyhur dikarawakan oleh Abu Dawud, Termizi dan lainnya Imam Muhammad, ya, yaitu tarik hadil ummah ala salat wa ina firqah. Umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan secara Rasulullah salam. Ini kan berita juga ya. Tapi sama pemahaman dengan hadis yang pertama. Ini adalah irada kauni kauninya. Kemudian Rasulullah mengambarkan. kullu semuanya akan masuk neraka illa wahida kecuali satu golongan lalu tanya mahia ya Rasulullah apa ciri golongan ini ma'ana alai washabi ingat kata-kata washabi. ditambah apa yang aku berada di atasnya pada hari ini dan sahabatku kenapa tidak cukup apa yang aku jadikan pedoman hari ini kenapa harus dengan washabi? kenapa Bukankah sahabat berada di atas sunnah Rasulullah SAW? Tapi Rasulullah menyebutkan bahwa orang yang tepat dan mengamalkan sunnah itu adalah para sahabat. Jadi oleh sebab itu kita sama dengan hadis tadi. Tidak cukup mengatakan alaikum nanti, tapi ditambah lagi para sahabat. Ini pentingnya ketika kita merujuk kepada pemahaman para sahabat di dalam memahami nas-nas syar'i, hukum-hukum syar'i, istimbat ahkam, perlu merujuk. Oleh sebab itu dalam hadis istirahat ini, yang selamat adalah orang begini, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah dan apa yang diamalkan oleh para sahabat dengan sunnah Rasulullah tersebut. Dalil-dalil wajibnya berpegang teguh dengan sunnah para sahabat banyak sekali. Dalam hadis-hadis Rasulullah maupun dalam ayat Al-Quran. Dalam ayat Al-Quran, dalam surat atau bahaya ayat 100, apa bunyinya? As-sabiquna awwalu minal muhajir wal ansar waladina tabahum bi ihsan radhiyallahu anhu radu an. Wa adalum jannatin tajri tahtal anhar. Kata Allah, generasi pertama dengan umat ini yaitu orang-orang muhajirin dan ansar dan orang yang mengikuti mereka dengan baik dan orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ini maksudnya apa? Generasi setelah sahabat. Allah reda kepada mereka dan mereka reda kepada Allah dan Allah telah mempersiapkan mereka untuk mereka surga. Ya, Allah menjanjikan untuk mereka surga. Di mana ini syahid sini? Allah memuji generasi yang pertama. Kemudian orang setelah mereka yang dapat pujian, yang dapat keredaan dan janji surga, yang mengikuti mereka dengan baik. Baik. Walin tabahum Orang yang mengikuti mereka dengan baik. Jadi kalau kita ingin ihsan, ingin mencapai keredaan dari Allah, ingin mendapat surga, berjalan sesuai dengan manhaj para sahabat di dalam menjalankan agama ini, di dalam mendakwahkan agama ini. Jadi puji Allah dalam surat At-Taubah ayat 100. Dalam surat An-Nisa firman Allah lagi. Di sini kan perintah anjuran. Di surat An-Nisa diancam orang menyalahi jalan mereka. Ini menunjukkan besarnya perintah ini dan pentingnya perintah ini. Wa may yushaqqiqir rasul min ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Orang yang menentang rasul atau menyakiti rasul setelah datangnya petunjuk, ya. Dan mengikuti jalan selain jalan orang mukmin. Jalan orang mukmin di sini dimaksudkan oleh para mufassirin adalah para sahabat karena ayat ini turun kepada para sahabat. Orang mukmin ketika turun ayat ini siapa? Adalah para sahabat. Dan orang yang ikut selain jalan para sahabat, ya orang mukmin di sini, dan orang yang ikut selain jalan mereka, melenceng dari jalan mereka, kata Allah, kami akan palingkan ke mana dia berpaling dan akan memasukkan mereka ke dalam neraka jahanam dan neraka jahanam itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Ini ancaman bagi orang menyelisih jalan mereka. Itu dari dua ayat. Satu adalah perintah, Ya, anjuran. Kedua adalah larangan, ancaman bagi orang menyelisih jalan mereka. Dalam hadis Rasulullah SAW, kita takut alaih yang masyhur. Khairun nasi karni Sebaik-baik manusia adalah kurunku. Summa ladina yalunahu summa ladina yalunahu Kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya. Sahabat, karni masa yang tua adalah sahabat dan Rasulullah. Summa ladina yalunahu kemudian generasi setelah sahabat siapa? Tabi'in. Summa ladina kemudian generasi berikutnya adalah tabi' at-tabi'in. Di sini kita dapat menggambarkan kenapa Rasulullah menceritakan kepada kita bahwa ini adalah generasi terbaik. Apa maksud dari Rasulullah SAW memberitahu umatnya bahwa generasi terbaik adalah sahabat tabiin dan tabi tabiin. Apa maksud dari itu? Agar mereka menjadikan mereka tersebut sebagai pak panutan. Agar orang setelah mereka ingin menjadi orang terbaik dalam beragama, inilah generasi yang harus kalian panuti karena pujian Allah Rasul dalam ayat ini, Rasulullah SAW dalam ayat ini pada generasi khairun nasi apa kebaikan di sini di segi makanan, minuman, tempat tinggal dan perabot rumah tangga, pakaian tidak. Kebaikan yang dimaksud di sini dipuji oleh Rasulullah SAW adalah kebaikan dalam segi beragam beragam. Sebaik-baik manusia ada generasi kota Rasulullah SAW, bukan dari segi kendaraan, bukan teknologi, ya, tapi adalah apa? Segi menjalankan agama. Maka jika kalian menjadi orang yang menjadi orang baik dalam agama, jadikanlah mereka ini panutan. Itu maksud dari hadis tersebut. Itu Rasulullah menggambarkan berita yufidul amr. Berita ini agar orang yang ingin mencari panutan, mengamalkan agama ini, inilah generasi yang harus kalian panuti dalam menjalankan agama. Jadi demikian barangkali bentuk dari fitnah tafarruq ini bagaimana jalan keluarnya? Ini barangkali karena waktu zuhur hampir datang, kita istirahat 4 jam. Insyaallah kita lanjutkan dengan fitnah kedua yaitu yang mana bersekongkolnya musuh-musuh terhadap kaum muslimin. Ini bentuk fitnah juga yang telah kita rasakan juga di masa sekarang ini. Jadi insya Allah setelah zuhur kita sambung dengan bentuk fitnah yang kedua yaitu mana ya di mana musuh-musuh Islam bersekongkol melawan memusuhi kaum muslimin. Ini kan saja dulu, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.